Puji syukur hanyalah milik Allah tabaraka wa taala yang telah memudahkan dan memberikan kita kesempatan kesehatan untuk dapat hadir pada kesempatan yang mulia ini tepatnya di hari Ahad tanggal 17 bulan Rajab 1437 Hijriah bertepatan dengan tanggal 24 bulan April 2016 dalam rangka menambah ilmu dan wawasan kita tentang pentingnya mempelajari dan betapa urgensinya urgensi ilmu tertil, wakaf dan ibtidah. Dan insyaAllah materi itu akan disampaikan oleh Al-Ustaz Al-Mukarram, yaitu Ustaz Aiman Abdullah Ilsi, Hafizahullah, yang sebentar lagi insyaAllah akan kita dengarkan uh, insyaallah daurahnya. Salat beriring salam tidak lupa kita aturkan kepada Rasulullah sallallahu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, kaum muslimin, kaum muslimat untuk menyikat, waktu uh, izinkan kami untuk menyampaikan uh, rangkaian acara untuk daurah kita pagi, pada pagi hari ini. Terlebih dahulu kami mohon maaf atas terulurnya waktu dari semulanya jam 9 dimulai sampai pukul hampir setengah 10 ini. Dan insya Allah dari sekarang sebentar lagi kita akan e, mendengarkan pemaparan dan daurah yang akan disampaikan oleh Ustaz dan insyaallah sampai pukul 10.45 10.45 dan pada pukul 10.45 afwan e, sampai pukul 10.30 sampai 10.30 satu jam dan dari 10.30 sampai 10.45 itu break istirahat sambil kita mendengarkan insyaallah pemaparan daripada perkembangan pembangunan masjid dan pompes Imam An-Nawawi yang akan disampaikan oleh Bapak Sulaiman SE sebagai bendahara Yayasan Wakaf Al-Ubudiyah. Dan pada pukul 10.45 sampai 11.30 materi daurah akan dilanjutkan dan dari 11.30 sampai pukul 12 insya Allah itu akan dibuka sesi tanya jawab. Silahkan bagi Bapak Ibu jemaah kaum muslimin musliman untuk menuliskan pertanyaan-pertanyaan dari kertas dan insya Allah se apa namanya se bisa mungkin ataupun dengan waktu yang tersedia itu akan dijawab oleh Al-Ustaz Al Mukarram. Demikian mungkin rangkaian daripada informasi e, daurah yang akan kita lewati pada pagi hari yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan ilmu yang bermanfaat dan amalan yang dapat diamalkan, amalan saleh. Kemudian waktu dan tempat pada kesempatan yang mulia ini kita berikan kepada Al-Ustaz Al-Mukarram Ustaz Aiman Abdullah Ilsi fa'alaihi falyatafaddal mashkuran wa ma'jura.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 Semoga Allah merahmati kita bersama. Alhamdulillah di pagi hari ini di tempat yang mulia kembali kita bertemu setelah sebelumnya tadi malam Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam kajian yang bertemakan tentang apakah kita betul-betul membuktikan kebahagiaan kita dengan Al-Quranul Karim. Apakah kita betul-betul praktekkan kebahagiaan, betul-betul buktikan kebahagiaan diturunkannya Al-Quranul Karim kepada umat terakhir ini, umat Nabi Muhammad SAW. Alaihi Wasallam. Sesungguhnya kejayaan Umat ini terletak di antaranya sejauh mana perhatian mereka terhadap Al-Quranul Karim. Sejauh mana perhatian umat ini terhadap Al-Quranul Karim. Suatu hari, Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullahu ta'ala, panglima kaum muslimin. Ketika melawan kaum, kaum Ketika beliau menjadi panglima di sela-sela jeda peperangan ketika perang sedang terhenti kemudian masing-masing dari kubu mengambil istirahatnya maka pada waktu hari pada suatu hari Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah wa Allahu lana lah. Beliau suatu malam berkeliling ke kem-kem, kemah-kemah para pejuang Islam. Beliau berkunjung dari satu kemah, beliau dapati orang-orang yang sedang istirahat, istirahat, tidur dan sebagainya. Suatu hari beliau melihat satu kemah yang masih di dalamnya terlihat cahaya lampu. Terlihat cahaya obor. Kemudian beliau dekati kemah yang masih bercahaya tersebut. Beliau dekati, ternyata beliau dapati ada seorang dari pejuang yang sedang duduk dan sedang membuka lembaran-lembaran mushaf. Ternyata dia sedang membaca Al-Quranul Karim dengan khusyuknya. Tanpa diketahui oleh dia. Salahuddin Al-Ayyubi menyelinap dan melihat orang tersebut. Bagaimana orang tersebut khusyuknya membaca Al-Quranul Karim. Berkata Salahuddin Al-Ayyubi seketika pada waktu itu. Min huna ja'an nasr. Dari sinilah datang kemenangan. Dari sini datang kemenangan. Yaitu dari orang-orang yang berjuang dan tidak lupa memperhatikan Al-Quran. Subhanallah. Anak istri jauh dari mereka. Dan mereka sekarang dalam keadaan di tengah jihad. Melawan musuh yang silih berganti serang menyerang. Di mana tentunya otak mereka itu berpikir dan terus berpikir bagaimana taktik dan strategi untuk mengalahkan musuh. Dari kekuatan, dari kemampuan skill fisik untuk bergulat, menggunakan alat-alat perang, dari eh, taktik dan strategi perang dari mana jalannya, di mana tempat para pemanah, ya, di mana kita menghadang, siapa panglimanya. Semua dipikirkan itu semua. Pada waktu mereka dalam keadaan seperti itu ternyata masih ada yang memerhatikan Al-Quranul Karim. Teman-temannya dalam keadaan tidur, dia membuka lembaran-lembaran mushaf membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala berkata Salahuddin Al-Ayyubi min huna ja'an nasr dari sini datang kemenangan itu kemenangan itu datang bukan hanya dari kekuatan kita disebabkan tapi juga adalah disebabkan yang paling utama dari itu semua adalah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di antara bentuk kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah selalu dan selalu membaca perkataan-perkataannya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, bahasan kita pada hari ini insya Allah kita akan membahas tentang urgensi ilmu wakaf dan ibtidah. Urgensi ilmu wakaf dan ibtidah. Ilmu wakaf dan ibtidah adalah salah satu dari cabang-cabang ilmu Al-Quranul Karim. Sebagaimana mungkin kita mempelajari ilmu tafsir, kita mungkin mempelajari ilmu tajwid, mungkin ada sebagian yang membaca mempelajari ulumul Quran secara umum, kemudian yang mempelajari ilmu uh, apa? ilmu rasam wa tab. Mungkin ada yang mempelajari ilmu adil ay. Mungkin ada lagi ilmu yang berhubungan dengan <clears throat> usul tafsir, kawaid tafsir, dan lain sebagainya. Itu semua adalah cabang-cabang dari ilmu Al-Quran. Di antara cabang ilmu Quran yang penting diperhatikan, harus kita perhatikan adalah ilmu wakaf dan ibtidah. Ilmu wakaf dan ibtidah ini kaum muslimin yang dirahmati Allah, artinya adalah ilmun yu'rafu bihi mawadhi'u yu'rafu bihil mawadhi' allati yajibu 'alal qari ay yaqifa fiha waqfan jaizan aw wajiban aw qabihan Ilmu waqaf dan ibtida adalah ilmu yang dengannya seorang qari, seorang yang membaca Al-Qur'an, dia mengetahui tempat-tempat mana yang layak bagi orang yang membaca Al-Qur'an, dia wakaf padanya. Entah itu bernama wakaf yang boleh-boleh saja atau wakaf yang harus memang dia tidak boleh tidak harus wakaf di situ atau itu wakaf kabih wakaf yang jelek sehingga mestinya dia hindari sehingga semestinya dia hindari wakaf tersebut dia hindari karena kalau dia stop di sana bisa merubah makna bisa mengeluarkan dari makna bisa menimbulkan pemahaman-pemahaman yang bermasalah, maka dalam keadaan hal ini diperlukan ilmu al waqaf wal ibtidah Kemuslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ilmu ini tentunya ilmu yang sangat diperhatikan para ulama dari zaman ke zaman. Ilmu ini tentunya ilmu yang sangat teliti yang mana dia akan mengisyaratkan orang yang melakukannya akan pemahamannya terhadap Al-Quranul Karim. Kalau orang wakaf dan ibtidah dengan baik, itu biasanya menunjukkan akan pemahaman yang bagus terhadap Al-Quranul Karim. Dengan ilmu itu juga akan tampaklah rahasia-rahasia dari makna-makna ayat Al-Quranul Karim yang sangat banyak sekali. Yang akan mengundang takjub siapa saja yang membacanya. Kalau kita perhatikan banyaknya beredar kaset-kaset orang-orang yang membaca Al-Quran kemudian direkam. Ada sekian surat, ada mungkin 30 juz. Kita akan dapati orang-orang yang membaca Al-Quran, entah itu syekh atau siapa saja, itu mereka bertingkat-tingkat dalam perhatiannya di dalam bidang ini. Terkadang tidak sedikit di antara mereka yang sangat cenderung kepada perhatian bagaimana melakukan Al-Quran, tapi kurang perhatiannya di dalam menoleh kepada rahasia-rahasia wakaf dan ibtidah. Dalam masalah ini, sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu anhuma beliau menceritakan tentang kelompok yang kedua ini, yaitu orang-orang yang tidak memperhatikan atau orang-orang yang kurang memperhatikan di mana dia berhenti dan dari mana dia memulai setelah dia berhenti. Imam uh, As-Sahabiyul Jalil, sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menceritakan. Kata beliau, لقد عشنا برهة من دهرنا وأحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن وتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فيتعلم حلالها وحرامها وآمرها وزاجرها وما ينبغي أن يقف عنده منها كما تعلمون أنتم اليوم القرآن ثم لقد رأيت اليوم رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته ما يدري ما آمره ولا زاجره ولا ما ينبغي أن يقف عنده منه فينثره نثر الدقل ابن عمر رضي الله عنهما kami telah hidup sepotong dari cukup lama dari zaman ini. Ibn Umar mengatakan kami sudah hidup pada pada zaman eh, pada waktu yang panjang dari zaman ini. Dan sesungguhnya salah seorang dari kami mendapatkan keimanan sebelum Al-Quran. Jadi seseorang dari kami, mereka mendapatkan keiman sebelum Al-Quran. Sudah ada keimanan baru mereka belajar Al-Quran. Dan ini adalah contoh yang layak kita teladani dari generasi salaful ummah. Yaitu menanamkan akidah, menanamkan dasar-dasar keimanan kepada orang yang pertama masuk Islam atau kepada anak-anak kita. Walaupun kalau bisa di, di, dijalankan bersama-sama sambil anak tersebut diajarkan keimanan dan adab diantaranya, mereka juga diajarkan dengan itu semua juga Al-Quranul Karim. Pelan-pelan mereka diajarkan Al-Quranul Karim. Watan kemudian kata Ibnu Umar dan turun surat itu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, surat demi surat itu turun kepada Rasulullah sallallahu maka masing-masing dari kami mempelajari yang mana yang halal dari surat itu, yang mana yang diharamkan dari surat itu, dan mana perintahnya dan mana larangannya, dan apa yang sepantasnya bagi seseorang untuk wakaf padanya. Lihat, dan kami mempelajari apa yang sepantasnya seseorang wakaf pada kata-kata tertentu pada surat tersebut. Laksana kalian belajar hari ini Al-Quran. Ini tentunya Ibn Umar mengatakan kepada generasi setelah beliau yaitu generasi tabi'in. Kami belajar ini semua seperti kalian sekarang belajar Al-Quran. Ini berarti bagaimana perhatian orang terdahulu terhadap masalah wakaf dan ibtidah. Kemudian beliau kembali mengatakan, Thumma laqad ra'aitul yawma rijalan yu'ta ahaduhumul Qur'ana qabla iman Kemudian telah kami lihat pada hari ini orang-orang yang diberikan kepada mereka Al-Qur'an sebelum keimanan. Al-Qur'an dulu sebelum iman, imannya nggak ada. Tapi dia sudah belajar Al-Qur'an. Subhanallah. Sekarang ini sudah ada beberapa sekolah ya di Indonesia yang mengedepankan mempelajari akidah, mempelajari keimanan dan adab sebelum anak itu menghafal Al-Quran. Tapi sayang, masuknya agak susah. Masuk itu harus tujuh sudah harus anak itu kan tentunya masuk pada usia tujuh tahun dan sudah hafal tujuh juz. Kalau dia belum hafal tujuh juz, dia masuk dulu persiapan sebelum masuk sekolah SD itu. Tapi setelah dia masuk, dia diterima, dia akan diajari adab. Akan diajarkan kepada dia adab. Adab umpamanya adab makan, adab minum. Diajarkan kepada dia juga adab berbicara kepada guru, kepada orang tua, adab di majelis ilmu. Selama delapan bulan. delapan bulan pertama mereka belajar itu kurang lebih. Jadi belajar adab dan belajar cabang-cabang keimanan. Biasa digunakan adalah buku Mukhtasar Syu'abul Iman Tentunya Syu'abul Iman karya Al-Baihaqi. Adapun mukhtasarnya karangan Al-Qizwini. Ya. Karena itu dianggap buku itu akan bisa menanamkan keimanan buat anak-anak. Bisa jadi betul. Iya. Tapi tentunya juga di antara yang bisa menanamkan keimanan adalah mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, pemahaman tentang arti-arti dan konsekuensinya seperti yang dikarang oleh Syekh Abdul Razak Al-Abbad rahimahullah Intinya mereka belajar itu dulu 8 bulan. Setelah mereka belajar itu 8 bulan, ya. Sambil sedikit diajari membaca Al-Qur'an bagi yang kurang bisa atau kurang lancar. Kemudian setelah 8 bulan mereka langsung menghafal saja, menghafal Al-Qur'an. Kemudian setelah hafal Quran menghafal hadis. Jadi betul-betul uh, tujuannya untuk mencetak ulama dan pemimpin-pemimpin Islam di mana pemimpin-pemimpin Islam menurut pencetusnya ini ya lahir dari yang seperti ini, sekolah yang betul-betul dari kecilnya mereka dia dibiasakan dengan menghafal karena memang anak kecil itu mereka berpotensi untuk menghafal lebih daripada potensi untuk memahami seperti orang yang sudah dewasa, seperti orang yang sudah SMP dan SMA. Maka gunakan, manfaatkan potensi mereka seperti itu. Kaum muslimin dirahmati Allah, intinya di sekolah itu ada dikembangkan bagaimana penanaman akhlak dan keimanan. Akhirnya ada kebaikan yang lahir di sekolah-sekolah tersebut yang terlihat di antaranya. Ada di antara anak-anak tersebut yang sejak kecil karena keimanan sudah tertanam, merasa diawasi oleh Allah, kecintaan untuk mendapatkan pahala itu besar. Akhirnya anak-anak tersebut secara keseluruhan itu gemar beribadah. Bahkan ada sebagian yang karena dia memang dari kecil mereka sudah dibiasakan dengan mendengarkan sejarah kisah-kisah Islam, kisah-kisah Rasulullah dan para sahabatnya. Akhirnya sebagian anak di sana ada yang sejak kecil tidak pernah batal wudhunya. Jadi kalau batal sedikit, Ustadz saya izin ke belakang. Izin itu karena ingin wudhu saja. Karena dia ingin meneladani Bilal Ibn Rabah. Kemudian kalau mereka sudah hadir kajian, hadir pelajaran dan sebagainya, mereka itu seperti orang dewasa, Pak. Kalau kita ngelihat anaknya kecil umur 7 tahun, 8 tahun, itu kan biasanya masih suka lari-lari, ngobrol sendiri, apalagi kalau sudah ngumpul sesama yang kecil kan, itu beda. Itu enggak. Itu mereka duduk dengan tenang seperti orang dewasa, memperhatikan, mencatat subhanallah. Giliran sudah selesai dari pelajaran, mereka keluar baru seperti anak-anak biasa. Dan ini disebabkan karena pendidikan yang berbasis kepada dikembalikan dengan kepada generasi terdahulu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Lihat perkataan Ibnu Umar radhiyallahu an. Aku telah melihat ada seseorang di zaman ini dikasih Al-Qur'an dia telah mendapatkan Al-Quran sebelum keimanan. Imannya belum jelas, belum kuat, tapi sudah belajar Al-Quran dulu. Fayaqra'u ma baina fatihatihi ila khatimatihi ma yadri ma amiruhu wa zajiruh. Dia pun baca Al-Quran dari Fatihah sampai khatam Al-Quran. Anas. Dia tidak tahu mana yang diperintahkan, mana perintahnya, mana larangannya wala ma bagi ayyaqifa indahu minhu dia juga tidak mengetahui apa yang sepantasnya dia wakaf pada tempat itu. Semestinya dia wakaf, dia tidak tahu semestinya itu dia wakaf di sana. Dia tidak tahu. Fayansuruhu nasrad daqal. Dia membagi-bagi bacaan Al-Qur'annya itu seperti orang-orang yang menjemur atau orang-orang yang menghamparkan kurma-kurma yang jelek. Dulu, kalau kurma itu kurma bagus, orang akan kumpulkan, Pak. Kurma tersebut akan dikumpulkan. Ya, supaya jelas bagi orang ini kurma yang bagus dikumpulkan. Kalau kurmanya itu jelek, orang-orang suka memisah-misahkan, suka di, di, di dipisahkan. Supaya apa? Orang-orang tidak jelas melihat bahwasanya ini korma jelek. Ini dakal namanya. Dakal itu adalah korma yang tidak bagus kualitasnya. Akhirnya di apa namanya? di di dibagi-bagi seperti itu. Sekarang kita dapati kata uh, Ibnu Umar radhiyallahu an mereka itu membaca Al-Qur'an laksana orang-orang seperti ini. Yaitu mereka membacanya seperti orang-orang yang membagi-bagi korma yang jelek. Itu apa? Itu mereka membacanya sembarangan. Ya, seperti orang yang menjemur atau orang yang memperlihatkan atau memamerkan korma-korma yang jelek. Sembarangan. Itu maksud daripada wayanthur fayanthurhu nafrat taqal. Asar ini diriwayatkan oleh At-Tahawi, Al-Hakim, Al-Baihaqi dan lain-lain dan berkata Al-Hakim, "Hadza haditsun sahihun ala syartis syaikhain." Wala a'rifu lahu illah lam yukharrijahu. Hadis ini sahih atas syarah syaratnya sesuai dengan syaratnya Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dan aku tidak mengetahui sisi kelemahannya, ilahnya dan aku dan akan tetapi belum dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Berkata Az-Zahabi ala syartihima wala illata lahu. Memang betul kata Imam az zabi di atas syarat keduanya dan tidak ada sisi-sisi yang melemahkannya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Dari ungkapan Ibnu Omar tadi ini menunjukkan bagi kita generasi terdahulu, generasi sahabat sangat memperhatikan masalah wakaf ini. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga disebutkan dalam banyak riwayat, beliau membaca Al-Quran, wakaf dan ibtidaknya, beliau belajar dari Jibril alaihissalam. Beliau betul-betul belajar kepada Jibril alaihissalam. Aku telah didatangi oleh Jibril kata beliau dan Jibril mengajariku untuk wakaf di sini dan di sini sebagaimana dia mengajarkan aku Al-Qur'anul Karim. Kemusimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ini ilmu bukan ilmu sembarangan. Ilmu yang semestinya kita perhatikan. Tidak pantas bagi kita yang sudah belajar, sudah mengenal dan memahami pentingnya menurut ilmu syar'i dan juga gemar membaca Al-Qur'an, malah kita tidak memperhatikan cabang ini. Ilmu wakaf dan ibtida ada ilmu yang berhubungan tentang di mana kamu wakaf dan di mana kamu memulai. Di mana kamu wakaf dan di mana kamu memulai. Di mana kalau seandainya seseorang tidak tepat wakafnya atau tidak tepat memulainya, maka bisa berakibat fatal. Bisa saja merubah makna, bisa saja mendatangkan makna yang jelek. Atau bisa saja mendatangkan makna yang bisa seolah-olah membawa kepada penistaan terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, ilmu ini sangat penting sekali untuk kita pelajari. Contohnya saja, kita datangkan beberapa contoh. Ya, beberapa contoh yang apabila seseorang tidak memperhatikan cabang ini, maka dia bisa jatuh kepada wakaf yang jelek. Yang bisa merubah makna atau menyimpangkan makna. Contohnya wakaf pada kata-kata qalu. Allah menyatakan dalam surat Ali Imran, "Laqad sami'a Allahu qawlal uh, laqad sami'a Allahu qawlal ladzina qalu." Sungguh Allah telah mendengar perkataan orang-orang yang berkata. Kemudian setelah orang wakaf di sana, orang memulai innallaha faqiru wa nahnu aghnia. Dia ibtidak dengan mengatakan Sesungguhnya Allah itu fakir dan kami adalah orang kaya. Apa artinya itu Pak? Seolah-olah orang yang membaca ini dia mengatakan Allah itu fakir, kami orang kaya. Allah itu fakir dan kami orang kaya karena dia memulai dari inna allaha fakir wa nahnu agniya. Sepantasnya bagi dia mengatakan qalu allaha fakir wa nahnu agniya. Dia kembalikan mereka berkata, yaitu orang-orang yang kafir tadi, orang-orang kafir, eh, orang-orang kafir. Ini Mari kita lihat bagaimana jeleknya artinya ketika seseorang mengatakan sesungguhnya Allah itu fakir. Dan jelek sekali artinya orang sedang berzikir dengan membaca Al-Quran, tapi mulutnya menyebut ayat itu dipotong dari suatu dia mulai dari suatu perkataan yang tidak layak bagi dia memulai dari tempat tersebut. Sebagai contoh yang lain, kalau tadi ibtidak sekarang bagaimana wakaf yang jelek? Contohnya Allah menyatakan, "Lilladzina اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ rabbihimul Dalam surat ar raad kalau tidak salah Allah mengatakan, "Lilladzina اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ rabbihimul وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا yastajibu dia wakaf di sini. لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا له" Bagi orang-orang yang menerima perintah Rob mereka, maka bagi mereka sorga. Dan bagi orang-orang yang tidak mau menerima perintah Rob mereka. Lihat seolah-olah sorga itu diperuntukkan bagi orang yang menerima perintah Allah dan orang yang tidak menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Wakaf sembarangan. Ya, wakaf sembarangan akhirnya mendatangkan makna yang tidak pantas. Seolah orang-orang yang tidak yang orang yang menolak perintah Allah, mereka juga akan mendapatkan husna, juga akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Semestinya dia begini, للذين استجابوا لربهم husna Bagi orang-orang yang menerima perintah Allah, bagi mereka sorga. Wakaf di situ. Baru kita datangkan cerita baru. Ya, ungkapan baru. والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به dan orang-orang yang tidak menerima perintah Rob mereka kalau seandainya bagi mereka memiliki dunia dan seisinya semuanya dan dua kali lipat dunia ini maksudnya dunia dan ada lagi yang sebesar dunia dia punya dua bersamanya lah bih saya mereka akan menjadikannya sebagai tebusan agar mereka dihindarkan dari neraka Allah Azza wa Jalla dan dimasukkan ke dalam surga. Kan semestinya seperti itu. Inilah pentingnya seseorang memahami ilmu ini. Dua contoh ini hanya sekedar sebagian contoh bagi kita. Intinya ilmu ini tentunya membutuhkan kepada pemahaman yang selamat terhadap Al-Quranul Karim. Juga membutuhkan perhatian yang teliti terhadap arti-artinya dan tentunya ini tidak mudah dan gampang bagi keumuman kaum muslimin. Dia tidak mudah dan tidak gampang bagi orang-orang awam kaum muslimin. Oleh karena itu, karena ini tidak gampang bagi keumuman kaum muslimin, para ulama pun mencoba untuk memudahkan kita. Para ulama mencoba untuk memudahkan kita. Di antaranya dengan diterbitkannya mushaf di berbagai penjuru dunia, ada lajnah, ada panitia, ada timnya yang merumuskan tentang di mana diletakkan wakafnya yang pas, mana yang begini dan mana yang begini. Mereka pun bermusyawarah ya, kemudian mereka akhirnya menentukan di sini dan di sini Semuanya itu tujuannya adalah untuk memudahkan kita-kita sebagai orang-orang awam dari kaum muslimin. Sehingga sepantasnya bagi kita untuk betul-betul memahami itu semua. Kita dapati ada mushaf yang diterbitkan oleh Mujamma' Malik Fahad, percetakan mushaf Raja Malik Fahad yang ada di Madinah. Sudah ada dua kali terbitan. Maksudnya sudah dua kali jenis ya sudah dua kali cetak untuk riwayat hafos Kemudian musab yang mungkin diterbitkan di Mesir oleh Al-Azhar, oleh mungkin beberapa perkumpulan para ulama Al-Qurra dan ulama bahasa, mungkin musab yang diterbitkan di Lebanon dengan apa? Dengan penentuan wakaf dari ulama-ulama surya. Ya, ketika surya dalam keadaan aman. Mungkin ada mushaf Pakistan diterbitkan di Pakistan dan ada ulama-ulama Pakistan yang beristihad juga tentang wakafnya. Ya. Dan mushaf Pakistan inilah yang dicontoh oleh mushab yang diterbitkan di Indonesia. Hampir persis. Hampir persis. Hampir apa adanya ya hampir betul-betul apa adanya seperti Musab Pakistan. Musab Indonesia ini dari banyak sisi itu betul-betul mengikuti uh, musab Pakistan. Ya. Itu semua adalah bentuk dari berlomba-lomba para ulama untuk memudahkan kita-kita sebagai orang-orang awam kaum muslimin untuk bagaimana kita bisa wakaf dengan baik dan tidak dengan baik. Selain mungkin juga bantuan dari guru Al-Qur'annya yang mengajarkan dia tartil memberikan beberapa kaidah-kaidah. Kalau kamu seandainya seperti ini keadaannya, habis nafasmu, maka hendaknya kamu memulai dari sini. Maka hendaknya kamu ambil lagi dari kata-katanya atau ambil dari uh, kata kerjanya dan pelakunya dan lain sebagainya. Itu mungkin semestinya diajarkan. Ya diajar. Di satu sisi juga. Tentunya orang awam ini karena memang sangat awam sekali, tidak ada sedikit pun pengetahuan tentang ilmu bahasa Arab. Akhirnya dalam keadaan seperti ini mereka tertuntut untuk taklid. Dan taklid ini bukanlah taklid yang madmu, tapi taklid yang mahmud, taklid yang baik. Karena memang tidak punya ilmu, ya memang harus taklid. Ya kan? Kalau tidak punya ilmu ya taklid. Taklid yang berdasar, bukan sembarangan taklid buta. Taklid yang ada dasarnya yaitu taklid kepada orang-orang yang dipercayai memiliki kompetensi dalam kapabilitas dalam ilmu atau cabang tersebut yang sedang dia takliti ilmunya. Sekarang beberapa mushaf itu yang terbit itu tentunya tidak sembarangan ulama-ulama yang menentukan wakaf-wakaf tersebut. Ya. Tapi terkadang timbul suatu pertanyaan. Terkadang sebagian musaf itu kadang-kadang dari wakaf ke wakaf terlalu panjang. Sehingga sebagian ada yang ketika dia membaca Al-Quran, napasnya pendek, di mana saya wakaf saya? Yang lebih menyakitkan hati lagi, ketika dia membaca mushaf sebagian cetakan di, berba, di salah sebagian negeri di se, yang dicetak di sebagian uh, daerah dia dapati mushaf itu bentar-bentar ada tulisan la bentar lagi ada la la la itu kan nggak boleh berhenti ketika nggak berhenti saya terusin la lagi habis apa saya stop di mana saya iya kan ah ini suatu masalah sebenarnya. Musab yang bentar-bentar lah, lah, lah, lah. Ini tidak pantas. Apakah Al-Quran itu apa namanya Al-Quran itu bentar-bentar harus seseorang harus nyambungin ada ada hubungan sedikit saja walaupun dari segi makna walaupun dari segi dari segi Eropa, lafadznya tidak ada hubungan tapi karena ini ada hubungan dikit, maka harus sambung. Ini nggak boleh berhenti. Apakah seperti itu? Tidak kaum muslimin ya Tidak seperti itu. Ini ini penentuan yang seperti ini tidak tepat. Ya. Oleh karena itu perlu bagi kita juga untuk memilih mushaf yang kira-kira memudahkan bagi kita sebagai orang awam untuk mempelajari, oh, untuk bisa taklid kepadanya. Sebelum kita lebih dalam, kepada pembahasan ini ada yang ingin saya sampaikan yaitu apakah yang dimaksud dari wakaf itu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ada beberapa istilah, ada tiga istilah yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah wakaf. Yang kedua saket, saktun. Yang ketiga adalah qat'un, qata'. Tiga perkara ini, tiga perkara yang berbeda. Sama-sama berhenti tapi berbeda. Wakaf itu adalah seseorang diam. Ngambil nafas, diam. Ya, untuk memulai dengan ayat setelahnya atau mengambil sebagian kata sebelumnya yang lebih sesuai. Ini namanya wakaf. Yang kedua adalah saktah atau saktun. Sakat ini adalah diam sejenak, sangat sejenak sekali, ya, tanpa mengambil nafas, ya, tanpa mengambil nafas dan dia teruskan. Dan ini ada pada beberapa tempat dalam riwayat yang biasa kita baca, yaitu riwayat hadis. Seperti contohnya, ya, kalabal rana ala qulubi. Dalam surat Yasin, dalam surat Al-Kahf, ya, ada juga yang hukumnya tidak wajib, ya, seperti di dalam surat kalau tidak salah di dalam surat Al-Haqqah kemudian lagi ada juga kal apa namanya kalabal eh, Allah Subhanahu wa taala mengatakan eh, apa namanya kalla idza balagati taraqi wa qila man raq ini semuanya namanya sakta sakta itu diam sejenak tanpa mengambil nafas tidak juga terlalu lama ya wasaktatu hafsin duna qat'in latifatun. Berkata Imam Ibnul Jazari rahimahullah taala, wasaktatu hafsin. Adapun saktahnya Imam hafaz dari Asim adalah duna qat'in latifatun. Tanpa memutus dengan mengambil nafas, latifatun sebentar sekali. Sejenak sekali. Ya, tidak terlalu lama jedanya. Ya, bal rana ala qulubihim seperti itu. Bukan kalla bal rana ala qulubihim itu terlalu lama. Dan untuk indibat, untuk tobat dalam masalah ini membutuhkan guru yang sudah mahir dalam masalah tersebut. Kemudian yang ketiga adalah al-qat'u. Al-qat'u itu adalah berhenti baca Al-Qur'annya. Untuk berhenti sudah tutup selesai. Ya. Mungkin pada sebagian kaum muslimin berhenti ya sudah selesai. Sadaqallahul azim kan gitu kan? Ya. Adapun Aisyah radhiyallahu anha mengajarkan Rasulullah SAW itu bagaimana beliau setelah baca Al-Quran beliau membaca Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Nah, intinya kotok itu berhenti baca Al-Quran. Pamannya tadi baca surat ini sampai setengah. Sudah selesai ingin melakukan aktivitas yang lain. Ingin pergi ke pasar, ingin ngantar anak ke sekolah, ah, ingin bantu istri. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini bapak-bapak yang pembantu istri insya Allah. Ya. Ingin apa? Ingin eh, beres-beres uh, untuk menyiapkan rumah dan sebagainya. Sudah. Dia kotak namanya. Kotak itu berhenti berhenti nanti pada waktu yang lain, umpamanya nanti siang ngaji lagi atau besok ngaji lagi. Ini namanya kot. Kot. Kotok ini beda dengan wakaf dan sakta tentunya. Dalam masalah kotok ini ada masalah yang kalau di wakaf boleh, tapi kalau di kotok nggak boleh. Seperti contohnya di dalam Al-Quran ada kata fawailul lil musalli. Habis fawailul lil musallin salat fawailul lil musallin. Allahu akbar rukuk dia. Boleh apa enggak? Ini wakaf apa kota? Ini kota namanya. Karena kan terputus dengan ruku, sujud, itidal dan sebagainya kan? Ini namanya kota. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Kalau di sebagian musab, lah nggak boleh. Harus nyambung. Waduh. Nafas saya pendek, saya masih sudah tua, saya masih muda, anak kecil. Akhirnya ini memberatkan kaum muslimin. Padahal agama ini mudah. Ya. Dan tidak ada yang mempersulit agama ini kecuali dia akan terkalahkan. Ya. Wa ma ja'ala 'alaikum haraj. Allah tidak menjadikan pada agama kita dari agama ini sesuatu yang memberatkan, enggak ada. Subhanallah. Yang tidak boleh bukan wakaf tapi kota. Walladzina walladzina hum li furujihim hafizun. Oh berarti dia enggak boleh kawin. Allahu akbar. Boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Enggak boleh. Karena ada pengecualiannya. Illa alladhi illa ala azwajihim. Au ma malakat aymanuhum Fa innahum ghairu malumin kecuali kepada istri kalian kecuali kepada istri mereka atau budak-budak wanita mereka Subhanallah. dalam ini mereka tidak dicela begitu pula fawailul lil musallin umpamanya Allahu akbar ini kota apa waqaf kota mestinya dia sambung siapa itu al musallin Alladzinahum salatihim sahun. Oh itu yang dimaksud yang salat Kalau kita fawailul musolin berarti salat itu nggak bagus. Celaka. Lembah di neraka. Ya, sengsara. Bagi siapa? Yang salat Allahu Akbar, takbir kita untuk ruku. Atau setelah itu selesai tutup mushaf. Hmm? Subhanakallah bihamdika syadda anta astaghfiruka wa atubu Sudah. Ini namanya kotak tidak pantas. Oleh karena itu, banyak sekali tanda-tanda la itu sebenarnya itu larangan untuk kotak bukan larangan wakaf. Ya. Banyak sekali. Banyak sekali itu larangan untuk kotak bukan larangan untuk wakaf. Bahkan ada juga sebagian sebenarnya tidak terlarang juga untuk kotak. Ya, untuk kotak tidak terlarang, tapi tidak kurang pantas saja. Kurang pantas saja dia kotok di situ. Mestinya dia sempurnakan dulu kisahnya dan lain sebagainya. Maka dalam hal ini kaum muslimin Allah, kalau tadi malam kita sedikit menyinggung tentang hizib, yaitu bacaan sehari-hari yang semestinya seorang muslim harus punya target setiap hari. Yang dulu generasi salaf apabila satu hari dia tidak bisa membacanya, besok hari dua kali lipat. Bacaan yang mestinya kemarin dibaca sama yang hari itu dibaca supaya dia tidak lagi tidak sampai meremehkannya. Maka sepantasnya bagi kita untuk memperhatikan ini semua. kotak diantaranya. Yang berhubungan dengan kotak ini adalah bagaimana mengatur hizib kita. Subhanallah. Sejak zaman dulu. Perhatian orang-orang terdahulu juga di dalam hizib juga tidak sedikit. Di antaranya adalah Al-Hajjab Ibnu Yusuf as sakafi Siapa itu? Gubernur Kufah yang sangat terkenal. Terkenal dengan apanya? Terkenal dengan keganasannya dan banyak sekali membunuh kaum muslimin di antaranya sebagian ulama dari kalangan tabi'in. Sebagian ulama dari kalangan tabi'in. Akan tetapi berkata Imam Az-Zabahi rahimahullah ta'ala, dia tidak keluar dari Islam. Dia masih Muslim. Dan sudah urusannya kita kembalikan kepada Allah. Antara Yusuf, Ayah Hajjat bin Yusuf dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Hajjat bin Yusuf melakukan hal tersebut. Karena memang dia memiliki sifat yang ganas. Orang yang mudah-mudahan di dalam me mengucurkan darah manusia. Tidak orang yang berhati-hati, tidak orang yang sangat menjaga darah manusia. Kemudian Hajjaj Al-Thaqafi ketika melakukan hal tersebut bukan berarti dia menghalalkan darah mereka. Di sela-sela itu juga ternyata Hajjaj bin Yusuf memiliki banyak kebaikan. Di antara kebaikan Hajjaj bin Yusuf adalah perhatiannya yang sangat terhadap Al-Quranul Karim. Hajat bin Yusuf al ini kaum muslimin yang dirahmati Allah, ya. Walaupun ada sisi hitam dalam kehidupannya, tapi Hajat bin Yusuf al ini punya andil banyak dalam beberapa hal diantaranya adalah dalam masalah Al-Qur'anul Karim. Hajat bin Yusuf al ini perhatian agar kaum muslimin itu selalu membaca Al-Qur'an. Akhirnya dia memilih atau memerintahkan seorang ulama pada waktu itu yang bernama Asim Al-Marwazi agar membuat mushaf itu menjadi bagian-bagian yang memudahkan orang membagi-bagi harinya untuk membaca Al-Quran. Dulu Al-Quran tentunya dikumpulkan di zaman Abu Bakar As-Siddiq, kemudian ditulis di dalam bahasa keren dicetak-cetak. Tapi tentunya masih dengan tangan, dengan tangan diperbanyak di zaman Utsman bin Affan disebarluaskan kemudian dari masing-masing daerah tadi ditulis diperbanyak lagi disebarluaskan di zaman Hajjat bin Yusuf karena dia perhatian supaya orang gemar membaca Al-Quran di rumah-rumahnya, suami, istri, dan anak-anak. Menghidupkan rumah dengan Al-Quran agar rumah itu menjadi hidup. Tidak seperti kubur. Sesungguhnya syaitan menjauh dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Pada sebagian riwayat disebutkan selama tiga hari tiga malam. Lebih daripada itu sudah nggak berlaku lagi Al-Baqarahnya. Hmm? Bisa datang lagi setannya. Berarti kita pantas untuk membaca, sering membaca surat Al-Baqarah. Karena tadi malam sudah kita singgung beberapa surat yang pasti yang layak kita perbanyak daripada surat yang lain karena memiliki keutamaan khusus. Nah, Hajjaj bin Yusuf al faqafi ini dia menyuruh Asim Al-Marwazi membagi Al-Quran menjadi 30 bagian. Itulah yang disebut dengan juz sekarang. Ada juz 1, juz 2, juz 3, sampai juz 30. Ya kan? Itu pembagian yang dulu diperintahkan oleh Al-Hajjat Al-Faqabi. Tujuannya bagus. Yang dipilih juga bukan orang sembarangan, yaitu seorang ulama di waktu itu. Kemudian lama-lama berkembang. Kan ada yang tidak mampu satu jus satu hari. Dibagi lagi satu jus jadi satu hizib. Satu hizib itu setengah jus Jadi hizib dulu itu setengah jus Karena orang tidak mampu satu jus sudah. Berarti setengah jus Berarti dalam 60 hari dia khatam Al-Quran. Lama-lama ada lagi yang tidak mampu. Satu hizib dibagi lagi menjadi empat bagian setengah hizib dan seperempat hizib Berarti dalam satu satu satu juz itu ada delapan bagian lagi. Sehingga kalau seseorang membaca dalam satu hari setengah hizib, berarti dia mengkhatamkan dalam empat bulan. Ya kan? Kalau dia membaca Al-Quran dalam satu harinya seperempat hizib, berarti dia mengkhatam Al-Quran selama delapan bulan. Ya kan? Seperti itu. Dan tidak ada lagi pecahannya. Subhanallah. Itu tujuannya dulu. Untuk memudahkan kaum muslimin. Dan sampai detik ini, pembagian tersebut ada dan kita lihat di dalam musab-musab kita. Apakah ini berdasarkan dari Rasulullah? Tidak. Tapi ada tujuan yang bagus sehingga dibenarkan saja membagi-bagi itu yaitu untuk memudahkan membaca Al-Quran. Tapi ingat, ini ijtihad qabil lita'dil. Ini ijtihad dan boleh untuk diperbaiki dan diluruskan. Ya enggak? Boleh diperbaiki dan boleh diluruskan. Setelah berzaman-zaman pada abad ke-7 Hijriah hidup seorang ulama Alamuddin As-Sakhawi mengarang kitab Jamalul Qurra, yaitu keindahan para qurra, para imam-imam kiraat. Beliau mengkritisi awal juz, awal hizib, awal setengah hizib yang tidak layak. Akhirnya dikritisi mereka. Oh ada yang awal juz yang tidak pantas. Dikritisi oleh Imam Alamuddin As-Sakhawi. Tapi itu karena pembagian yang sudah dilakukan hajat eh, yang diperintahkan yang beliau perintahkan Asim Al-Marwazi itu sudah terlep, tersebar, akhirnya apa yang diinginkan oleh As-Sakhawi ini tidak tersebar luas. Tidak tersebar luas. Apalagi orang-orang sudah menganggap itu seolah-olah dari Rasulullah. Padahal itu bukan dari Rasulullah SAW. Boleh sebenarnya bagi kita untuk meluruskan. Seperti contohnya, contohnya ini. Ketika kita memulai juz ke lima Di awal dengan wal muhsanatu minan nisa illa ma malakat aimanukum. Itu ayat masih berhubungan dengan ayat sebelumnya tentang masalah mahram. Hurrimat alaikum ummahatukum mabanatukum Alangkah lebih bagusnya awal juz itu dimulai dari hurrimat alaikum ummahatukum mabanatukum banatukum akhawatukum dan seterusnya. Bukan dari wal musonat, pertengahan dari itu. Seperti contohnya ketika kita membaca surat Al-Kahfi. Kita baca surat Al-Kahfi sampai akhir juz 15. Kemudian di atas tertulis qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kalau ada orang baca Al-Qur'an, waduh, saya sudah satu juz selesai dia. Ya? Ya? Ya? Selesai dia. Habis itu besok harinya tiba-tiba dia baca Al-Quran. Qala alam akullaka inna kalantas tati amaya sabri. Nyambung nggak ceritanya? Nggak nyambung kan Pak? Kita saja kalau dengarkan, kalau kita itu me, apa namanya kalau kita itu me, mendeng, melihat uh, sinetron biasanya ada dulu diulang-ulang sebagian yang di episode sebelumnya kan ada dulu sebagian diulang agar disambungkan dengan cerita baru hari itu, episode, eh, episode hari itu tersebut. Ya. Nggak pantas seperti ini. Habiskan ceritanya baru seseorang selesai dari membaca Al-Qur'an. Bukankah lebih bagusnya kita habiskan dulu kisah Imam eh, kisah allah Musa dan Khidir, kemudian kita bisa teruskan dengan cerita Dzulqarnain. Wa yas'alunaka 'an Dzulqarnain. Cerita baru lagi. Ini bagus. Ya daripada tidak dihabiskan cerita tersebut. Makanya oleh karena itu, awal juz, awal hizib, awal pertengahan hizib, awal seperempat hizib, itu banyak sekali yang tidak pas dari secara arti. Kotak di, di tempat tersebut, atau memulai dari tempat tersebut setelah seseorang berhenti. Karena memulai pun terbagi tiga sebagaimana tadi berhenti terbagi menjadi tiga. Juga memulai terbagi menjadi tiga. Pertama, ibtidak, ibtidak itu memulai. Kalau dia habis wakaf, di mana dia memulai? Kemudian ada lagi istiqnaf. Istiqnaf itu namanya adalah dia memulai dari tempat yang baru. Setelah dia wakaf di suatu tempat, dia memulai dari tempat yang baru. Ya ini namanya istiqna. Ya. Memulai bacaan yang baru. Kemudian ada lagi iktilaf. Iktilaf itu kalau dia wakaf di suatu tempat maka dia sesuaikan ya dia sesuaikan untuk bagaimana dia memulainya. Ya. Nah ini kaum muslimin yang dirahmati Allah azza wa jalla seiring dengan keadaan ini ya di mana seseorang semestinya dia wakaf mana seseorang semestinya dia ibtida, maka ini sangat penting sekali untuk kita perhatikan. Seperti yang tadi kita jelaskan sebelumnya, ya, masalah ini sangat uh, sakral sekali, sangat penting sekali. Di mana apabila seseorang tidak memperhatikannya bisa jadi salah arti dan juga tidak pantas kalau umpamanya berhenti di tengah cerita sedang seru-serunya berhenti. Maka sebenarnya yang lebih pantas kalau seseorang ingin bikin hizib untuk bacaan dia, pokoknya dia ingin bikin target bacaan, maka sebagian muhakikin lebih mewasiatkan kita untuk membaca surat akhir ayat surat dibaca full nanti surat dibaca full sampai habis kalau nggak paham artinya. Ya. Atau yang kedua yang lebih lebih ringan, kita dapat di dalam mushaf Pakistan yang juga dicetak di Indonesia ini, itu ada tanda pernah lihat nggak ada tulisan ain? Pernah lihat ada tulisan ain? Di akhir sebagian ayat ada tulisan ain. Siapa yang tahu apa kepanjangan ain itu? Siapa yang tahu apa kepanjangan ain? Hah? Ain itu kepan maksudnya irka, rukuklah engkau. Itu ada seorang ulama India dahulu yang beristihad. Di mana potongan-potongan ayat di dalam surat-surat khusus apalagi suratnya panjang yang pantas kita wakaf di situ, maksudnya kita kotak di situ, kemudian kita bisa rukuk. Akhirnya dia kasih tanda ain. Tentang tanda-tanda ain ini berkata Syekh Musa'id At-Tayyar, doktor Profesor Dr. Musa'id al tayyar ahli tafsir di zaman ini, beliau mengatakan yang seperti ini, ini lebih pantas bagi kita berhenti padanya. Bapak lihat di dalam musab-musab Pakistan atau musab di Indonesia, terbitan Indonesia yang standar kemenap, itu biasanya ada tanda ini, ya enggak? Nah, tanda ini bagus kalau kita ingin kotak. Kalau kita ingin kotak. Kotak entah selesai baca Al-Quran atau ingin ruku. Itu bagus. Pengen jadi imam ngambil dari tengah. Kalau ingin sesuai dengan itu, itu bagus. Insya Allah tidak keluar dari makna. Berkata Syekh Muasa'id al tayyar hampir semuanya benar. Bahkan pernah beliau katakan, 99% benar itu. Jadi kalau itu kita ikuti, itu lebih tepat bagi kita. Ya, sehingga kita kotoknya tepat. Dan tidak Stop di tempat yang tidak bagus stop atau di tengah-tengah serunya suatu cerita. Ya. Lihat Rasulullah SAW menyebutkan dalam, disebutkan dalam satu hadis yang sahih. Nabi SAW mengatakan Jibril mengajariku agar aku wakaf ketika disebutkan ayat sorga agar aku berhenti sebelum aku membaca ayat tentang neraka. Sebagaimana kalau aku membaca ayat neraka, Jibril memerintahkanku agar aku berhenti sebelum aku membaca ayat sorga. Jadi ayat sorga dan ayat neraka itu tidak boleh apa disambung. Harus ada hentiannya, harus ada wakafnya sehingga setelah itu seseorang menyambung. Kemudian setelah itu seseorang baru mendatangkan ayat berikutnya. Dan juga dan ini menunjukkan apa? Tidak boleh seseorang memutus begitu saja. Sebagaimana para ulama mengatakan, bahwasanya apabila ada ayat targhib dan tarhib atau ayat sorga dan neraka, mestinya seseorang tidak memutusnya. Dalam artian tidak potong. Harus ada sebagian dari itu atau semuanya didatangkan. Umpamanya contohnya bercerita tentang neraka. Setelah itu ingin masalah sorga. Supaya orang itu tidak ketakutan saja. Akhirnya dia putus asa dari rahmat Allah. Datangkan sedikit Walaupun nanti bakal ruku juga, datangkan sedikit untuk nanti disempurnakan di rakaat kedua. Contohnya ketika orang membaca tentang Inna jahannam kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba sampai fadzuqu falan nazidakum illa azaba. Kebiasaan ulama seperti contohnya Syekh Ali Al-Hudzaifi kalau jadi imam sebelum ruku inna lil muttaqina mafaza agar orang masih tersisa masih nggak terlalu takut dan juga tidak apa? Tidak putus asa, ada harapan masih dengan rahmat Allah. Sorga Allah masih ada bagi orang-orang yang layak masuk. Innalil muttaqina mafaza. Baru ruku rakaat kedua baru innalil muttaqina mafaza sampai habis. Inilah dakbuna, dakbu ulama inah jadi mereka sangat memperhatikan ayat-ayat tersebut ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana para sahabat sangat memperhatikan di mana wakafnya Rasulullah SAW, mereka ketahui dari nafasnya Rasulullah SAW. Kita tahu Al-Quran itu 6.000 ayat lebih, ya kan? Sepakat ulama ayatnya 6.000. Yang khilaf adalah lebihnya berapa? Itu yang dikhilafkan. Nah sekarang Ayat yang 6000 ini dari mana diketahui? Ada yang meriwayatkan ini ayat, ada yang meriwayatkan ini bukan ayat. Ya enggak? Ada yang mengatakan surat ini ayatnya yang ini terpotong jadi dua. Yang riwayat yang lain itu satu ayat. Kita lihat musab-musab yang ada kan? Musab Kufah, yang musab yang kita ini musab apa? Musab Kufah kita ini. Ada musab Madinah, yaitu mushaf penduduk Madinah yang dicetak umpamanya di eh, Maroko sekarang, yang di Libya itu mushaf penduduk Madinah ya. Itu letak akhir ayatnya ada beberapa perbedaan. Ya. Nah, ini kenapa ada riwayat-riwayat yang berbeda? Para ulama mengatakan riwayat ini sebagaimana kiroat diterima. Sebagaimana kiroat yang berasal dari Rasulullah itu kalau sahih, ada syaratnya diterima begitu pula penentuan akhir ayat. Adul ay ini juga diterima apa adanya kalau riwayatnya juga sahih. Para sahabat apakah dikasih tahu Nabi ini ayatnya, ini akhir ayat, ini akhir ayat? Enggak seperti itu. Kalaupun disebut sangat sedikit sekali. Dari mana mereka mengetahui ini akhir ayat, ini cuma wakaf? Itu diketahui dari nafas Nabi. Kalau Nabi saw membaca Al-Quran, kemudian stop Sebelum membaca ayat berikutnya stop agak lama. Ini menunjukkan itu ayat. Itu akhir ayat. Nanti datang berikutnya ayat berikutnya. Kalau stopnya sebentar, lebih sebentar dari sebelumnya, maka itu berarti wakaf dan bukan bukan akhir ayat, bukan ayat itu. Berarti itu masih di tengah ayat. Subhanallah. Ini perhatian para sahabat terdahulu. Sebegitunya mereka perhatikan. Kalau kita memahami ini, berarti termasuk dari sunnah yang ditinggalkan. Sunnah mahjurah atau sunnah mansiyah, sunnah yang di, tidak di, di, sunnah yang dilupakan atau sunnah majhulah, sunnah yang tidak diketahui oleh kita adalah membedakan berhenti panjangnya antara akhir ayat dengan kalau kita wakaf di tengah ayat. Bedanya pun beda. Ini agak jedanya lebih lama, ini agaknya lebih pendek sebagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah azza wa jalla, dari sini penting bagi kita untuk memperhatikan. Sebelum kita tutup sedikit, dari musab-musab yang banyak itu, tentunya ada kelebihan, ada kekurangan. Mushaf Madinah dan sebagian mushaf yang diterbitkan di maksudnya mushaf yang diterbitkan di Madinah, mushaf yang diterbitkan di uh, berbagai negeri-negeri Islam, eh, negeri-negeri uh, Arab, itu kelebihannya dia sudah banyak uh, sudah tidak ada lagi la la la la la bentar-bentar la la la ya orang dilarang berhenti-berhenti padahal apa wakaf pada akhir ayat itu sunnah wakaf pada masing-masing ayat itu sunnah sebagaimana yang diriwayatkan Nabi SAW itu yuqatti'u Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Habis itu, summa apa? Summa yaqif. Ar-Rahmanir Rahim, summa yaqif. Kemudian beliau berhenti. Malik yaumiddin, summa yaqif. Berkata Al-Albani rahimahullah ta'ala, ini adalah sunnah yang ditinggalkan oleh orang banyak. Dan beliau menukil perkataan Al-Bayhaqi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Syu'abul Iman. Hada madhabu syafi'i Waha, berkata Imam Abu Amr Ad-Dani, wahada mazhab jumhuris salaf. Dan ini adalah mazhab mayoritas ulama-ulama terdahulu. Subhanallah. Oleh karena itu, tidak pantas yang seperti ini. Dan ini diantara kelebihan musab yang ada di luar negeri. Kelebihan musab Pakistan juga, ada di sana banyak sekali mus ditulis kili. Ada sili, ada kili. Kili itu lebih bagus kamu berhenti. Kadang-kadang kalau banyak silinya, sili orang ragu, duh, le, boleh berhenti lebih bagus nyambung. Akhirnya orang pengen lebih lebih memilih nyambung. Eh ternyata nafasnya habis. Kalaupun disampai-sampaikan hilang tadaburnya terhadap Al-Quran. Salah juga kan? Padahal Al-Quran itu mestinya ditadaburi. Gara-gara dipaksakan untuk nafas sampai akhirnya hilanglah meresapi daripada ayat tersebut. Maka yang di sinilah kelebihan yang terdapat di dalam mushaf, mushaf Pakistan. Ada kelebihan, ada juga beberapa kekurangan yang insya Allah nanti kita lebih berkenalan pada pertemuan setelah ini. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta buah pinang buat minuman. Terima kasih Encik dan Puan. Salah dan kurang mohon dimaafkan. Tadi alhamdulillah baru kami naik sudah ada hati yang tergerak dengan bungkus Bang Nagari. Kami dulu menghitung ini untuk infak Masjid Imam Nawawi. Kemudian pada minggu yang lalu kita bagikan door prize. Alhamdulillah door prize-nya sudah datang. Bagi yang beruntung dapat mengambil dengan panitia. Door prize yang kita bagi minggu yang lalu sebetulnya brosurnya sudah dikembalikan, namun waktu itu karena door prize-nya belum datang, alhamdulillah sudah datang. Ada TV warna. Cuma eh, warnanya biru aja. Nanti bisa diminta sama panitia. Demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu yang kami hormati. Uh, Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد kaum muslimin dan muslimat, bapak dan ibu saudara-saudari yang saya cintai karena Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, melapangkan rezeki kita semua untuk akhirnya kita bisa menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita di atas ketaatan kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari mara bahaya dan menambahkan dalam sisa-sisa usia kita ini ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kembali kita teruskan dari daurah kita pada hari ini yang mana kita akan membahas tentang urgensi ilmu wakaf dan ibtida. Sedikit seputar madras ma'had Imam An-Nawawi yang sebelumnya sudah ada ma'had putrinya Ma'had Ummu Sulaim. Saya sendiri sebenarnya tahun ini membuka madrasah Ummu Sulaim untuk putri. Ya, namanya madrasah Ummu Sulaim. Karena mengapa memilih nama ini karena memang uh, karena sangat tersentuh dan terkesan dengan sosok Ummu Sulaim dan bagaimana akhlak beliau, kepribadian beliau dan kayaknya ini yang sedang saya cari-cari dari uh, santriwati-santriwati ke depan yang akan belajar di Madrasah Ummu Sulaim tersebut. Yayasannya namanya Yayasan AQJ, Yayasan Syekh Abdul Qadir Jailani kemudian mad sekolah wanitanya Madrasah Ummu Sulaim, kemudian ke depannya, dua tahun ke depan insya Allah akan dibuka laki-lakinya untuk putra. Namanya Madrasah Anas bin Malik. Anas bin Malik putranya Ummu Sulaim. Kan pantas saja duluan ibunya kok lahir. Baru anaknya lahir kan. Anas bin Malik bin Nadir. Ayahnya kafir ya akhirnya ayahnya pisah sama Ummu Sulaim. Ummu Sulaim yang akhirnya mem, me, me, eh, memelihara dan mengasuh siapa? Anas bin Malik. Dulu Malik bin Nadir ketika hidup benci ketika Ummu Sulaim itu mengajarkan tauhid, mengajarkan keimanan. Apa yang terjadi setelah itu? Setelah berpisah, Ummu Sulaim tidak ingin menikah. Apa kata Ummu Sulaim? Saya tidak akan menikah kecuali setelah Anas bin Malik merasa sudah puas dengan saya. Jadi beliau ingin betul-betul mendidik Anas bin Malik sampai Anas bin Malik mengatakan, "Nikahlah wahai ibuku, aku sudah puas denganmu." Setelah Anas bin Malik sudah dirasakan oleh Ummu Sulaim, sudah siap dan sudah puas dengan pengabdian dan kebaktian ibunya kepada beliau, maka dikala itulah Ummu Sulaim menerima ya, menerima uh, lamaran Abu Talha dan akhirnya menikah dengan Abu Talha dengan dinikahkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhum ajma'in. Subhanallah. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Jadi setelah lahir Ummu Sulaim, eh, setelah Ummu Sulaim insyaallah nanti lahir anaknya yang bernama Anas bin Anas bin Malik. Iya. Wallahu taala alam. Iya. Dan itu keluarga Ummu Sulaim. Yaitu keluarga yang tidak ada kekerabatannya dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi sangat dekat dengan Nabi SAW. Disebutkan Nabi SAW itu tidak pernah memasuki rumah seorang pun dari penduduk Madinah sampai ke dalamnya. Jadi biasanya itu kalau berkunjung menjadi tamu itu di luar-luar saja. Ini mengisyaratkan bahwasanya ruang tamu di zaman dulu itu di luar rumah. Sehingga tidak terlihat yang di dalam. Kecuali satu rumah yaitu rumahnya Ummu Sulaim. Karena menunjukkan saking dekatnya Rasulullah SAW dengan Ummu Sulaim. Dan uh, tertut, uh, apa namanya merasa ketika itu tidak ada uh, apa namanya tidak bis, eh, tidak terjadi fitnah karena selain itu juga Anas bin Malik adalah pembantu Rasulullah SAW. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala pada pertemuan yang pertama kita sudah membahas sedikit tentang masalah pentingnya wakaf dan ibtida. Juga terakhir tadi kita sudah singgung tentang beberapa masalah yang berhubungan dengan mushab yang ada. Sebelum kita teruskan masalah tersebut, wakaf di dalam Al-Quran itu, wakaf di dalam membaca Al-Quran itu, ketika dikatakan wakaf, pertama wakaf itu terbagi menjadi empat. Pembagian wakaf. Ya, wakaf di dalam membaca Al-Quran itu pada asalnya terbagi menjadi empat. Pertama adalah wakaf ikhtiari. Wakaf yang seseorang itu memang memilih. Sengaja dia wakaf di situ, dia berhenti di situ. Yang kedua adalah wakaf iltirori. Wakaf iltirori itu adalah wakaf di mana seseorang itu wakaf karena sudah kehabisan napas atau pendek napasnya akhirnya dia wakaf di wak, di tempat yang terpaksa dia wakaf di tempat itu. Yang ketiga adalah wakaf ikhtibari. Wakaf dalam rangka mengetes. Dalam rangka me, menguji. Ya. Kemudian yang keempat adalah wakaf Intilori wakaf dalam keadaan menunggu. Wakaf yang pertama adalah wakaf ikhtiari. Ini yang nanti kita sedikit bahas. Kemudian yang kedua adalah wakaf apa iktirari, wakaf terpaksa. Jadi habis nafas, waduh, di mana saya wakaf ini? Hampir habis nafas saya. Ya. Nah, dalam masalah ini diperlukan tentunya pertama seseorang kalau bisa ada sedikit minimal pengetahuan tentang bahasa Arab. Seperti seseorang mengenal isim, kata kerja, eh, kata benda. Kemudian dia mengetahui apa? Mengetahui fiil, kata kerja. Kemudian dia mendapatkan insting apabila dia berharokat sekian, kalau dia fa'il dan sebelumnya ada Ah, kalau dia isim dan sebelumnya ada kata kerja dan sebelumnya lagi ada kata benda yang berharokat. Dommah umpamanya, kata kerja tunggal yang berharokat dommah setelahnya patah, oh berarti ini adalah objek. Dia sebagai objek dalam keadaan ini. Minimal ada pengetahuan nyambung-nyambung bahasa Arab itu akan mendatangkan naluri atau insting yang akhirnya seseorang bisa dengannya wakaf itirori dengan baik. Wakaf itirori dengan baik. Contohnya, kalau kita baca Al-Quran, contohnya, kita baca surat yang kita hafal saja. Pertama kita baca surat, surat apa? Eh, surat Ali Imran, eh, surat Al-Baqarah. Alif la bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alif La. mim Alif lam mim. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة kehabisan nafas kehabisan nafas bagaimana coba yang memegang mushaf الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة hampir hampir habis nafas kita usahakan supaya kalimatnya sempurna alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah dan menegakkan salat dan orang-orang yang menegakkan salat. Kalau bisa ketika kita wakaf ittirari ya, kita wakaf itirari, kita sempurnakan katanya. Walaupun tidak sempurna-sempurna banget, kita sempurnakan. Ya. Walaupun boleh juga ketika seseorang alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimun. Boleh, tapi ini kurang. Ya. Kurang. Mestinya dia sempurnakan dulu. Katanya itu disempurnakan sehingga menjadi jumlah mufidah. Kata yang bisa mendatangkan makna, bermanfaat mendatangkan makna. Setelah dia stop wa yuqimuna shalah, dia ulang karena masih ada hubungan dengan setelahnya. Wa yuqimuna shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, Setelah itu والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك Umpamanya nafas kita habis di situ saja. Sampai di situ eh, apa namanya? nafas kita habis di situ. Setelah itu ada cerita tentang akhirat, bagaimana mereka terhadap akhirat. Sebenarnya ini adalah cerita yang uh, apa namanya ini diantara sifat mereka yang lain. Walaupun ada hubungannya dengan setelahnya, dengan sebelumnya, kalau orang punya nafas panjang lebih bagus dihabiskan. Tapi kalau nafasnya pendek, walaupun tidak ada tanda di situ. Kebanyakan gak ada tanda kan? Tapi nafas orang pendek. Tapi ini kalau di di saat dia menyendiri, dia nyambung dengan sebelumnya. Karena masih bercerita dengan yang sebelumnya. Sudah kita wakaf di situ, kita teruskan. Wabil akhiratihum yutinun Enggak ada masalah. Tapi tentunya ini membutuhkan ilmu. Bahasa Arab minimal. Ya kan? Kalau nggak bahasa bahasa Arab, enggak bisa dia memotong-motong seperti ini. Iya. Walaupun nggak ada tanda, Kan tanda tadi untuk memudahkan. Sekarang nggak ada dimudahkan di sini. Karena kita punya pengetahuan dalam ilmu bahasa Arab oh, Udah. Saya bisa memulai di sini. Wabil akhiratihum yuqinun. Walaupun yang lebih bagus kalau saya panjang nafas saya sambung semuanya. Ya. Ulaika ala hudam min rabbihim. Di situ tertulis sili, sambung. Padahal ini cukup panjang, apalagi yang napasnya pendek, yang sudah tua, yang masih kecil, jangankan yang itu, yang masih muda, apalagi ibu-ibu yang sedang hamil. Napasnya kan pendek, apalagi hamilnya hamil tua. Ya, akhirnya orang lama-lama kalau kayak gini saya nggak boleh stop, lebih bagus saya nggak stop, ya udah males baca Al-Quran. Akhirnya bisa membawa kepada orang malas-malasan baca Al-Quran. Padahal ini sudah kata yang sempurna. Walaupun masih ada sambungan arti, masih ada hubungan arti dengan setelahnya. Dari segi lafal, yaitu i'rab, itu masih sama-sama jumlah. Jadi di sini ada atful jumlah. Ada kata, ada kalimat-kalimat yang berurutan, yang yang ber, bersampingan. Yang setelah kalimat ini datang kalimat berikutnya. Tapi bisa diputus dan sempurna sudah. Maka seperti ini sebenarnya lebih bagusnya apa? Seorang kalau sudah pendek nafasnya itu wakaf. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Masya Allah. Tenang akhirnya pelong Pak ya nafas kita. Teruskan lagi. Innalladzina kafaru sawa. Ini tidak boleh disambung tentunya. Ya. Karena ini antara orang yang beriman dengan orang kafir. nggak bisa disambung. Satu sisi lagi ini Rasul ay. Ini akhir ayat. Tadi kita sudah singgung. Bahwasanya al-wukuf inda ru'usil ay. Wakaf pada akhir-akhir ayat itu sunnah. Al-wukufi. Al-wukufu inda ru'usil itu sunnah. Walaupun ada hubungannya dengan setelahnya. Kalau ada hubungan yang sangat kuat sekali, berarti boleh wakaf, bukan boleh lagi, bahkan sunnah wakaf, tapi nggak boleh kotak. Dianjurkan, ya, karena meneladani Rasulullah SAW malah dapat pahala kita wakaf di situ, tapi tidak boleh kok kotak. Tidak boleh yang dilarang adalah kotak. Kita teruskan. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم kita habis napas umpamanya napas kita pendek stop di situ apakah engkau telah memperingatkan mereka wahai Muhammad udah kita ulang lagi dari pertanyaan Allah أأنذرتهم أم لم dirhum la yu'minun. Kamu peringatkan mereka, kamu enggak peringatkan mereka, sama saja mereka akan tidak akan beriman. Teruskan. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Ini bagusnya wakaf. Sili ini terus di mana di sana apa? Sili ya. Sili, sili itu apa? Sili itu lebih bagus nyambung. Padahal sebenarnya lebih bagus stop. Bahkan kalau umpamanya itu jadi wakaf lazim juga bagus. Terus wa'ala absarihim wah Lihat khatam itu adalah menutup hati dan telinga. Ditutupnya dengan apa? Dengan khatam. Sehingga matanya kalau sehingga hatinya kalaupun juga merasa tidak bisa merasakan yang kebaikan. Kalaupun mendengar yang mendengar kebaikan tidak bakal dia akan menerimanya. Wa ala absarihim di mata pandangan-pandangan mereka ada ghishawah. Jadi ghishawah itu penutup untuk mata. Kalau hati dan telinga penutupnya adalah khatam. Ya, khatam satu sisi nggak boleh orang stop begini. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Nggak boleh kan? Karena seolah-olah wa ala absarihim itu khatam yang menutupnya. Padahal untuk mata yang menutupnya adalah risyawah. Ya daripada kehabisan napas akhirnya wakofnya nggak benar, mendingan kili di situ. Ya kan? Mendingan kamu stop di situ. Ya, وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم Akhirnya mudah bagi kita yang pendek napas. Baca Al-Quran itu. Masya Allah. Kita mudah mentadaburinya. Ya. Karena apa? Tidak ter dikejar oleh napas yang hampir habis. Akhirnya kita mudah untuk mentadaburi ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. ya waminan nasi man amanna billahi yaumil akhir bisa kita ulang afwan waminan nasi man amanna billahi wal yaumil akhir kalau habis nafas di situ kita ingin wakaf di situ, Bagus kalau kita memulai dari sini. Man amanna billahi wa bil yaumil wa ma hum Di antara manusia ada orang-orang yang mengatakan. Nah, kita wak, setelah kita sebut sebagian perkataannya kita ulang di antara mereka ada yang mengatakan ya sampai habis. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم itu kalau habis napas di situ. Kalau napasnya lebih pendek lagi, boleh. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Tapi ingat, setelah wakaf diingatkan Balasannya apa? وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ Tidaklah mereka menipu kecuali menipu diri mereka sendiri. Tapi mereka tidak sadar. Tapi tadi kalau seandainya dia agak panjang napasnya, dia bisa teruskan وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ Kemudian dia ulang وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. Nah, ini bagus wakaf di situ. Ya, kili bahkan bukan sili itu. Bagus. Kalau tulis sili, sili, sili, sili, sili terus orang ragu-ragu. Waduh, lebih bagus sebenarnya saya sambung. Tapi apa boleh buat? Ada perasaan orang masih was-was, ya kan Pak? Hilangkan was-was. Nah, di di mushaf Pakistan itu lebih banyak kilinya. Lebih mending dari sisi ini, ya, dari sisi ini lebih mending. Kemudian berkata Syekh Musa'id At-Tayyar, hafizahullah taala, ahli tafsir, ahli Al-Qur'an di abad ini, seorang dosen, eh, seorang eh, apa namanya guru besar dalam ilmu tafsir di Jamiatul Imam Muhammad Ibn Saud Riyadh, beliau mengatakan kata beliau penetapan jenis-jenis wakaf sekarang ini dari dia ada wakaf yang eh, maksudnya tanda wakaf yang sili, kili, sili itu yang lebih bagus nyambung walaupun boleh wakaf yang kili itu yang lebih bagus nyambung eh lebih bagus wakaf walaupun boleh juga disambung yang jaiz itu sama keduanya betul-betul betul-betul di tengah di antara keduanya wasal atau wakaf sama saja itu semuanya itu kata beliau dhabtuhu ghairu muntabit yaitu mendefinisikan yang pantas sili kili jim itu semuanya tidak jelas. Terkadang sebagian yang meletakkan itu di sini, di sebagian yang lain dia tidak melaksanakan konsep, uh, eh, tidak melaksanakan koidahnya, tidak me mengamalkan koidahnya di tempat yang lain, sehingga bertabrakan sebenarnya. Jadi menggunakan beberapa koidah yang bertabrakan. Sehingga yang lebih bagus adalah sudah. Berkata Syekhuna Syekh Dr. Ahmad Syarsal Hafizahullah Ta'ala seorang ahli Al-Quran pada abad ini tinggal di Brunei, asal Jazair. Dulu lama di Universitas Ummul Qura, lama juga di Universitas Kuwait. Beliau mengatakan yang lebih bagus untuk memudahkan orang awam kaum muslimin, mushaf itu sudah. Kan tahu kita itu tempat wakaf. Nggak usah dirinci, ini lebih bagus wakaf ini lebih kan bikin orang bingung ya nggak usah dirinci sudah bagaimana caranya untuk dirinci semuanya dijadikan to baik itu mat lazim mat mat yang harus kita wakaf di situ kalau disambung bisa salah artinya ya itu semestinya semuanya dijadikan to to itu artinya wakaf mutlak dan ini ada di musab lama kalau kita baca musab lama musab terbitan Indonesia yang dulu-dulu itu yang Tebal-tebal itu kadang-kadang kita melihat ada tanda to. To itu artinya mutlak. Mat- wakaf mutlak, wakaf begitu saja. Enggak dikasih komentar. Komentarnya apa enggak ada. Jadi yang lebih bagus untuk orang awam, memudahkan orang awam sudah ini wakaf, kamu tempat wakaf. Karena orang awam enggak butuh itu-itu rincian. Yang tahu mana yang lebih tepat, mana enggak, itulah yang membedakan antara yang alim dengan yang tidak berilmu. Adapun orang yang tidak berilmu, orang awam kaum muslimin sudah tahu di sini tempat wakaf mutlak-mutlak akhirnya semua tenang. Semua tenang. Tersisa satu la nggak boleh. Ya. Mushab Mujamma Malik Fahad yang terbitan terbaru ini, yaitu yang terbitan 1425 Hijriah, ini sudah tidak ada lagi la. Saya pernah tanyakan kepada ketua lajnahnya yaitu Syekh Abdurrahman Al Ali Abdurrahman Al Hudaybi penyebabnya adalah karena Al-Qur'an itu mukjiz. Kalimat-kalimat, kata-katanya itu semua mukjiz. Maka nggak pantas kita taruh lah nggak boleh stop tuh nggak boleh. Yang benar adalah kita hindari kata beliau. Tapi akhirnya dihilangkan semuanya secara keseluruhan kata-kata lah. Padahal terkadang itu penting juga. Karena ada beberapa tempat itu perlu diletakkan supaya orang hati-hati di situ. Ya, perlu diletakkan hati-hati. Tapi ada benernya juga. Kadang ditulis la, itu orang nggak paham. Kadang-kadang tertulis di la itu nggak boleh. Itu kadang-kadang di musab itu maksudnya nggak boleh mulai. Bukan nggak boleh stop. Kalau stop boleh saja, tapi mulai dari situ nggak boleh. Jadi harus ngulang dari sebelumnya. Karena bisa artinya salah. Ada juga la maksudnya nggak boleh wakaf sehingga la itu pun butuh rincian, ya kan? Maka dalam keadaan seperti ini berkata Dr. Ahmad Syarsal Hafizahullah Ta'ala perlu disiasati dengan seorang yang menetapkan tanda wakaf itu, dia cari celah di antara tempat yang berbahagia ber, tempat yang berbahaya ini, dia cari celah di mana naruh wakaf sehingga orang yang membaca ketika stop di sini, dia nanti bacanya bisa melewati tempat ini. Dia tidak akan stop di sini karena masya Allah ringan saja. Akhirnya dia bisa melewati. Akhirnya bisa disiasati itu. Masya Allah. Jadi ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Dari ini semua menunjukkan bagi kita pentingnya belajar bahasa Arab. Tidak ada yang merasa mencukupkan dengan hadir kajian. Berpuluh-puluh tahun hadir kajian sunnah Nggak pernah belajar bahasa Arab. Ini menunjukkan wajibnya belajar bahasa Arab. Kalau Allah memerintahkan kita untuk mentadaburi Al-Quran dan mencoba untuk mentadaburi itu hukumnya wajib, maka berarti jalan menuju tadabur itu berarti hukumnya wajib juga, yaitu belajar bahasa Arab. Walaupun nggak mesti ahli-ahli banget seperti ustadznya, tapi lumayan dengan pengetahuan sedikit bahasa Arab itu nyantol-nyantol dikit. Akhirnya dia bisa memposisikan ada insting ini kayaknya nggak bagus saya stok di sini. Langsung dia langsung cek. Oh iya memang betul. Ada timbul insting gara-gara punya sedikit pengetahuan bahasa Arab. Apalagi diperbanyak. Sedikit saja sudah memberikan naluri dan insting kan? Nah, ini menunjukkan wajibnya orang belajar bahasa Arab. Karena tidak ada jalan lagi untuk bisa betul-betul mentadaburi ayat Al-Quran. Kecuali dengan belajar bahasa Arab. Enggak cukup baca Quran terjemah perkata. Enggak cukup. Belajar bahasa Arabnya, koidah-koidah, nahung ya. Kemudian mempelajari kosa kata bahasa Arab. Dihafal sebagiannya dipraktekkan sedikit-sedikit, insya Allah seseorang akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bahasa Arab adalah bahasa yang mudah dan asik, bahasa yang membahagiakan bagi siapa saja yang mempelajarinya. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini tentang perhatian kita. Jadi tadi saya sudah contohkan ya bagaimana kita ada pilihan. Agama ini mudah. Kalau seandainya kita habisan nafas, ini ada beberapa kata yang sudah sempurna. Di mana nggak usah kita, kalau kita punya ilmu bahasa Arab, maka gak usah kita ragu, gak usah kita was-was dengan kata sili itu. Ini sudah sempurna kok. Ya kan? Habis itu kita datangkan ayat yang lain. Kapan orang bisa hilang was-wasnya sedangkan dia belum bisa bahasa Arab? Ketika ada ini kata Ustadz, ini juga usah was-was. Apa ini ya? Seperti itu juga. Kan masih was-was kan? Oleh karena ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Diperlukan bagi kita untuk mempelajari jalan menuju itu semua. Yaitu dengan belajar bahasa Arab. Mari kita semarakan belajar bahasa Arab di mana-mana. Sekarang sudah banyak, alhamdulillah masjid-masjid kita, masjid-masjid ya mempelajari Al-Qur'an, mempelajari sunnah, mempelajari sejarah Islam, mempelajari fikih, mempelajari hadis Nabi Muhammad SAW. Di antara pembelajarannya adalah pembelajaran bahasa Arab. Ya, pembelajaran bahasa Arab. Lama-lama, ya bisa jadi kajian-kajian umum bukan pakai buku terjemahan lagi. Bisa jadi sudah pakai buku Arabnya. Ada sebagian yang membaca, sebagian memeriksa bukunya. Dan ini ada di beberapa tempat seperti itu ya masyarakatnya itu pun sudah mulai belajar bahasa Arab sehingga nyambung-nyambung ketika menggunakan buku tersebut ya seperti contohnya di Semarang ada Ustadz Abu Izi namanya itu masyarakat itu diajak untuk belajar bahasa Arab kepada murid-muridnya sehingga ketika kajian umpamanya belajar buku Imam Ibnu Qayyim Risalah ila Ahli Tabuk suatu buku yang membahas tentang bagaimana berakhlak mulia ya yang dikarang oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Tulisan bagus sekali. Dibahas itu buku bahasa Arab yang dibahas. Walaupun diterjemahkan tapi ada yang membaca. Mereka memperhatikan buku tersebut nyambung. Coba kita tidak bisa belajar bahasa Arab. Mungkin nyari kata yang sedang dibaca Ustadz aja nggak tahu kan? Mana ya Ustadz? Sudah sampai mana Ustadz ini? Eh nggak taunya sudah balik halaman. Di situ sudah jauh tadi telat. Ya, sudah lama di dilewati. Ini karena kelemahan kita tidak pantas seperti ini. Kita harus punya semangat yang kuat, ya, harus punya motivasi lebih di dalam mempelajari bahasa Al-Quran, bahasa Allah Subhanahu bahasa yang Allah berkata katanya berkata kata dengannya di dalam Al-Quranul Karim, ya. Dan ini kitab Rabbini, kitab Rabbina, ini adalah kitab Rabb kita perkataan Allah yang di dalamnya segala pedoman hidup kita di dalamnya ada keajaiban yang tidak pernah terhenti keajaiban dan ilmu-ilmu yang didulang darinya. Ketika bahkan beberapa masalah-masalah ilmiah ternyata jauh-jauh Allah Subhanahu wa taala sudah mengisyaratkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim tentang hal ini dan ini. Subhanallah. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Tentang contohnya masalah terjadinya terjadinya ini bisa didapatkan ini, ada robot yang bisa begini, ada begini. Ngapain kita susah-susah? Allah telah mengatakan wa yakhluqu ma la ta'lamun dan dia menciptakan apa yang sebelumnya kalian tidak mengetahui. Ini contohnya. Ada teknologi ini, ada teknologi ini dan lain sebagainya. ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Bagi kita, uh, eh, bagi kita semua uh, hendaknya memperhatikan hal ini dan juga sebelum kita sedikit membahas beberapa masalah wakaf dan ibtida yang mungkin perlu diketahui walaupun ini membutuhkan belajar bahasa Arab. Terakhir saya sebutkan perkataan Imam An-Nikzawi yang wafat pada tahun 683 Hijriah. Kata beliau, Babul waqfi azimul qadri. Babul uh, babul waqfi azimul qadar. Kata beliau, bab tentang waqaf itu adalah suatu masalah yang sangat mulia. Jalilul khatar, sangat berbahaya kalau kita nggak tahu li'annahu la yuta'atta li ahadin ma'rifatu ma'anil Qur'an walam bisatul adillati syar'iyyati minhu illa bima'rifatil fawasil. Karena itu tidaklah Allah berikan kepada seseorang pengetahuan tentang apa namanya arti Al-Quran dan dalil-dalil syari tentangnya kecuali dengan mengetahui potongan-potongan ayat Al Quran. Berkata juga para ulama, fal waqfu hilyatut tilawah. Waqaf itu adalah keindahan bacaan. zinatul qari wa balagut tali. Dia adalah hiasannya orang yang membaca Al-Quran dan menunjukkan ketinggian sastranya seseorang yang membaca Al-Quran. Wa fahmun lil mustami'i wa syarafun lil alim. Dan wakaf itu adalah pemahaman yang didatangkan kepada orang yang mendengar. Ketika orang yang berada di belakang orang yang sholat, ya, orang itu wakaf, orang yang di belakang kenapa memahami apa ayat itu tersebut. Coba ketika Jubair bin Mut'im sholat maghrib di belakang Rasulullah SAW. Apakah beliau sambung pertanyaan yang terdapat dalam surat Tur ketika Rasulullah SAW membaca am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun apakah disambung enggak disambung diputus kan ayat dengan ayat waqaf tentunya dengan masing-masing ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun apakah mereka diciptaan di, tercipta begitu saja tanpa pencipta ataukah mereka sendiri yang menciptakan pertanyaan dulu Datang lagi pertanyaan berikutnya, am khalaqus samawati wal ar. Sudah kalau itu enggak masuk akal sudah. Yang lebih ringan aja, apakah mereka yang menciptakan langit dan bumi? Bala yuqinun. Bahkan mereka yang tidak mau yakin. Subhanallah. Ikhwatan Islam rahimani wa rahimakumullah. Jelas ini menunjukkan bacaan Rasulullah SAW itu wakaf-wakafnya itu mempermudah orang yang mendengar untuk memahami dan inilah penyebab masuk Islamnya Jubair bin Mut'im. Wa lil alim. Juga wakaf itu adalah kemuliaan bagi orang yang berilmu. Wa bihi yu'raful bihi ya'riful ma'niyina al-mukhtalifina wa bihi wa bihi ya'riful ma'nayaini al-mukhtalifaini wal qadiyataini al-mutanafiyataini wal hukmaini al-mutaghayyiraini Dengannya diketahui dua makna yang berbeda, dua masalah yang bertentangan dan dua hukum yang berbeda. Ya. Banyak sekali perhatian-perhatian salaful ummah dalam masalah ini seperti yang tadi kita sebutkan Rasulullah SAW membaca kepada Jibril. Kemudian perkataan Ibnu Umar radhiyallahu an juga perkataan Imam Ibnu Jazari beliau mengatakan dalam kitabnya An-Nashr fa kalam uh, Uh, juga bagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib yang dinukil sering ketika beliau dikatakan mengatakan tentang tartil kata beliau tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Tartil itu adalah seseorang membaguskan huruf dan mengetahui di mana dia berhenti dan di mana dia memulai. Iya. Berkata Imam Al-Hafidh Ibnu Jazari, "Fa fi kalami Aliin dalilun ala wujubi ta'allumihi wa ma'rifatih. Ini dalil akan wajibnya mempelajari wakaf dan ibtida. Wa fi kalam Ibn Umar burhanun ala anna ta'allumahu ijma'un minas sahabati anhum. Dari perkataan Ibnu Umar yang sudah kita dukil di awal tadi, ini dalil akan bahwasanya mempelajarinya disepakati oleh para ulama wasahha bal tawatara indaha indana Ya, ini ijma dari para sahabat, sahih dari mereka bahkan mutawatir dari uh, yang sampai kepada kami ta'allumuhu wal i'tina'u bihi minas salafis salih, mempelajarinya dan memperhatikannya dari kalangan salaful ummah. Sekarang baru kita membahas tentang apa saja yang perlu kita pelajari. Yang perlu dipahami oleh kalau tadi kita membahas tadi wakaf ikhtiari, wakaf ittirari kemudian wakaf apa? Intizari. kemudian wakaf ikhtibari. Kata nah, di kalau wakaf ikhtibari itu Pak artinya wakaf dalam keadaan menguji. Jadi begini, ada tempat-tempat tertentu di Al-Quran ingin menguji, tapi kalau sengaja nggak pantas. Contohnya, contohnya nih, di dalam surat Al-Hujurat ada Allah mengatakan bi bi'salismul fusuq. Bi'salismul fusuq ba'dal iman dibaca dengan nakal al ismu dibaca dengan lismu ya kan bisa lismul fusuk ada orang yang ngetes gurunya ngetes kalau kamu mulai dari lismu bagaimana oh kata dia al al al ismu salah maka memulainya ada dua cara entah alismul fusuk atau lismul fusuk itu ibtida dalam rangka apa dalam rangka dia di, di apa di, di, tes. Tapi apakah kalau dia dengan sengaja boleh? Enggak boleh, enggak pantas karena ini masih berhubungan dengan kata sebelumnya dan ini cerita, ya. Bi salis mulfusuk, jelek sekali kefasikan, ya. Bi salis mulfusuk, jelek sekali nama dari kefasikan uh, ba'dal iman, yaitu seseorang yang suka menjuluki orang lain dengan nama yang tidak bagus, nama yang jelek artinya. Ya. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Adapun wakaf intidhari adalah wakaf yang berhubungan dengan menunggu. Yaitu seperti begini, seseorang dalam riwayat hafaz itu kan ada beberapa ada yang dibaca boleh dengan dua cara atau dengan beberapa cara. Maka dalam keadaan ini orang ketika belajar kepada gurunya dia ingin mendatangkan keduanya, tapi dia tidak ingin menyelesaikan dulu ayat karena ingin mendatangkan semua cara. Contohnya, ketika dia membaca surat salah satu ayat dalam surat Yusuf, qalu ya abana malaka la ta'manuna. Ya kan? Ini dengan raum. Dia wakaf dulu begini. Qalu ya abana malaka la ta'manuna ala Yusuf. Ya, Habis itu baru dia datangkan ismam, tadi raum, yaitu membaca dengan sepertiga atau sebagian dari dhammah. Sekarang dia datangkan ismam, yaitu memonyongkan mulut tapi tidak ada bekas dalam suara. Qalu ya abana ma la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu sampai habis ayat. Ha, baru habis. Kenapa baru yang kedua dihabiskan? Tadi wakaf ala Yusuf. Ini namanya wakaf intidhari. Wakaf yang menunggu untuk didatangkan cara yang lain. Ini tentunya tidak dipakai ketika sholat. Kalau sholat tentunya kita pilih satu saja. Ini dipakai ketika kita membaca kepada guru untuk melatih diri mendatangkan semua wajah-wajah, semua cara-cara yang uh, ada riwayatnya yang sahih. Adapun pembahasan kita lebih terfokus kepada wakaf ikhtiari. Wakaf ikhtiari itu yaitu apa? Wakaf memang orang itu memilih sengaja karena memang artinya bagus sudah kalau wakaf di situ. Ya. Karena memang kalau dia sambung bisa rusak artinya. Karena memang walaupun masih ada hubungan dengan kata setelahnya Kalimat setelahnya, dia sudah sempurna. Cuman perlu diterangkan saja lagi sedikit. Kan gitu. Ya kan, ada sambungan ceritanya saja lagi sedikit. Sehingga sudah sempurna sebenarnya kalimat ini, jumlahnya sudah sudah apa? Sudah sempurna. Nah, dalam keadaan ini inilah yang berhubungan dengan wakaf ikhtiari. Sekarang perlu kita ketahui ya والذي يلزم القراء qurra ayyatanyabu al-waqaf alaihi alla yafsilu Yang perlu kita perhatikan adalah tidak pantas bagi kita. Hendaknya kita menghindari wakaf ketika baca Al-Quran. Wakaf dalam keadaan mem memisah bainal amil wa ma amila fihi kal fi'li wa ma amila fihi min fa'il wa maf'ul. Seperti contohnya kita membahas tentang eh, ketika membaca Al-Quran tersebutlah seorang yang pelaku. Tapi perbuatannya kita tidak sebutkan. Wakaf di situ teruskan perbuatannya apa. Nah ini tidak pantas. Maka tidak pantas memutus antara pelaku dan perbuatannya. Sebagaimana pula kalau seandainya ada objeknya juga tidak pantas antara perbuatan itu terputus dengan apa? Dengan siapa yang mendapat menjadi objek dari perbuatan tersebut. Kalau itu kata kerja yang membutuhkan objek. Wahal wa dzarf wa, wa masdar. Begitu pula keadaan. Umpamanya begini. Dalam kalimat bahasa Arab dikatakan dia begini dan begini begini dalam keadaan berjalan. Maka dalam keadaan berjalannya tidak boleh terpisah daripada siapa orang yang diceritakan dalam keadaan seperti itu. Begitu pula zaraf, yaitu tempat di mana dia berada atau waktu di mana dia melakukan hal tersebut. Begitu pula masdar, ya, masdar dari suatu, umpamanya suatu perkataan, dia punya maf'ul mutlak. Ya, maf'ul mutlaknya itu ini. Maf'ul mutlaknya itu, maf'ul itu maksudnya begini, dia melakukan suatu per, per uh, dia memperbuat suatu perbuatan. Ya. Perbuatan itu adalah perbuatan dia tersendiri. Ini kan suatu kata asal yang di, di yang sebelumnya sudah disebutkan kata kerjanya. Begitu pula wala yafsilu baina syarti wa jazaihi. Tidak pantas bagi seseorang memisahkan antara syarat dengan apa balasannya. Umpamanya Allah mengatakan iyyakunu fuqara ayunihimullahu min fadlih. Ya, Allah menceritakan kalau orang-orang yang ingin kawin itu mereka fakir, tapi mereka memberanikan untuk menikah, dengan syarat tentunya mereka sendiri sudah mempertimbangkan segala-galanya di antaranya ekonomi yang mungkin bisa diperjuangkan yunihimullahu min fadlih niscaya Allah akan apa Allah akan kayakan mereka Allah akan beri rezeki mereka ini nggak boleh dipisah antara syarat dengan jawabus syarat wala bainal amri wa jawabihi tidak pantas juga memisahkan antara perintah dan jawabannya ya Allah menyatakan contohnya In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, sebenarnya kalian berbuat baik untuk diri kalian. Wa in asatum falaha. Atau yang lain dari masalah perintah yang ada jawaban untuk perintah tersebut. Wala bainal ibtida'i wa khabarihi. Begitu pula tidak pantas memisahkan antara kat kalimat yang ada kata awal dan kata akhirnya. Yaitu mubtada dan beritanya. Ada kata yang dibutuhkan berita, kata awal. Kemudian datang lagi kata yang memberitakannya. Ada kata yang memberitakannya atau predikat ya mungkin ya kata, ah, bukan predikat pokoknya ada kata yang memberitakan hal tersebut contohnya Muhammad sedang sakit. Sedang sakit ini beritanya. Muhammad adalah mubtadanya. Yang seperti ini juga tidak pantas untuk terjadi. Wa bainas silah wal mausul antara sesuatu yang penyambung dengan sesuatu yang disambungkan. Contohnya yang begini dan begini. Dia stop di yang. Mereka adalah orang-orang yang stop. Habis itu begini dan begini. Yang itu biasanya dengan allazi, allazina, allati, ma al-mausulah, ya, dan lain sebagainya. Begitu pula tidak boleh memisahkan antara sifat dan mausuf. Sesuatu yang disifati dengan sifatnya tidak pantas di sifat di, di dipisahkan. Ya. Tidak pantas dipisahkan wab dan lain sebagainya. Bainal badal wal mablul. Banyak sekali bainal ma'tuf wal ma'tuf alaih wa 'alal mu'akkid duna taukid tidak boleh dia memisah antara sesuatu yang ditekankan dengan kata yang menunjukkan penekanan akan hal tersebut. Wala alal mudhaf dunal mudhaf ilaih. Begitu pula memisahkan antara kata yang disandarkan kepada kata dengan kata yang disandarkan kepadanya. Wala ala syai'in min hurufil ma'ani duna ma ba'daha. Intinya banyak sekali hal-hal yang perlu kita pelajari dan kita telah, eh, kita urus dalam eh, kita pelajari dalam masalah ini untuk lebih mendalam bagi ustadz-ustadz yang ada di, tinggal di sini selain mengajarkan bahasa Arab saya uh, uh, saya anjurkan untuk mempelajari uh, ada tulisan yang berjudul Qawaid Hammah fil Waqt fi wal Ibtida karya Usamah Yasin Hijazi Kailani di sini disebutkan beberapa kaidah kurang lebih 86 kaidah di dalam di mana kira-kira kita wakaf pantas, di mana kita memulai pantas, ya. Ini insya Allah cukup sudah kalau sudah belajar bahasa Arab belajar ini, belajar bahasa Arab kurang belajar bahasa ini, insya Allah seseorang kelak akan uh, akan wakaf dengan tepat dan memulai bacaannya tidak bacaannya juga dengan tepat. Tapi tentunya sebelum belajar ini dari ustadz-ustadz kita di sini, maka hendaknya kita belajar bahasa Arab sebelumnya. Belajar nahu sorok dan belajar kosakata. Kalau ingin lebih sedikit belajar ilmu balaghah, bade, maani ya dan bayan agar sedikit bisa dengannya kita memperkirakan mana yang lebih tinggi sastranya dari eh, tempat-tempat uh, yang layak bagi kita untuk untuk wakaf padanya. Ada beberapa pertanyaan di sini ada pertanyaan barakallahu fikum. Ustadz bagaimana caranya mengajarkan anak-anak murid kita jika anak murid kita itu di sekolah mereka menggunakan Al-Quran cetakan Indonesia. Sementara saya ingin mengenalkan bacaan Al-Quran Depak cetakan Madinah. Apa yang sebaginya harus saya lakukan Ustadz? Ya. Pertama, kalau kita di sekolah maka yang saya lebih anjurkan kita menggunakan mushaf yang ditulis oleh siapa yang ditulis oleh Usman Toha. Ditulis Usman Toha seperti yang diterbitkan oleh eh, apa namanya diterbitkan oleh Arab Saudi pada cetakan pertama diterbitkan di Mesir, diterbitkan di Lebanon dan lain-lain sebagainya dan juga mungkin sudah mulai diterbitkan di Indonesia. Karena dari segi hurufnya lebih tepat dan juga lebih jelas. Dari kan dari sisi ilmu rosam dan babat, ilmu penulisan huruf dan ilmu tentang tanda-tanda huruf itu ya dari sukun, dari tanwin, dari tanda tasdid, dari tanda-tanda harokat, dari tanda-tanda adanya apa apa namanya huruf-huruf huruf-huruf yang mahzufah, huruf-huruf yang tersimpan ya yaitu seperti ya kemudian wow dan sebagainya. Iya maka saya lebih anjurkan mushaf-mushaf yang ditulis oleh Utsman Toha seperti tadi contohnya mushaf Madinah. Akan tetapi uh, ada yang perlu kita perhatikan Ketika kita mengajarkan mereka ingin mengajarkan ingin mendekatkan kepada mereka mushaf Al-Qur'an yang dicetak di cetakan Madinah atau mushaf yang tulisan Utsman Toha, ya atau musab yang kedua ya sebenarnya mirip-mirip saja walaupun ada kelebihan dan kekurangannya maka perlu tentunya pengajaran pelajaran e, membaca Al-Qur'an yang nyambung dengan musab itu. Kadang-kadang kita belajarnya ikro, belajarnya kiroati, ya metode ikro atau belajarnya metode kiroati. Bacanya musab Indonesia, eh, musab Pakistan. Banyak yang nggak nyambung. Ya, banyak yang nggak nyambung itu. Ya, khususnya masalah bobotnya, masalah tanda-tandanya. Banyak yang nggak nyambung. Ya, dalam rosem juga ada sebagian yang nggak nyambung. Ini nggak pantas. Mestinya kita belajarnya metode yang menyambungkan ke mushaf Arab kelak. Seperti contohnya ada metode yang namanya al-qira'atul lil atfal, 6 jilid. Ya, 6 jilid itu. Ya, kalau gurunya kontinu mungkin bisa dalam setengah tahun belajar. Anak itu nanti langsung bisa megang mushaf Arab. Tapi kalau dia belajar ikro, dia membaca mushaf Arab itu bingung karena ada yang tidak sesuai yang sesuainya kalau dia membaca mushaf Pakistan itu. Maka semestinya dari awal sudah didekatkan kepada mushaf Arab yaitu dengan dari awal belajar Al-Qur'an dengan metode-metode yang mendekatkan ke sana seperti metode al-qiraah al asfal atau metode Syafi'i. Sekarang ada juga metode Syafi'i, ya. Itu itu nyambung ke mushaf Arab, tapi kalau Iqra dan qiraati nggak nyambung. Karena penulisannya, huruf-hurufnya, Bobotnya juga tidak. Seperti contohnya, mushaf Arab, mushaf yang benar itu hamzah qat'inya tertulis. Kalau standar kemana ada nggak hamzah qat'inya? Hamzah qat'i sama hamzah wasal semuanya sama. Ya, sehingga orang-orang yang anak-anak itu dari awal itu bingung ini hamzah atau enggak. Lama-lama karena kebiasaan ini hamzah dibaca. Kadang-kadang karena nggak tahu hamzah, kadang-kadang dia umpamanya contohnya ma'aba. Itu nggak ada hamzahnya kan? Akhirnya dibaca apa? Ma'abah Ya. Itu kalau yang nggak terbiasa, tapi kalau dia diajarkan yang bagus, tulisan yang benar, akhirnya apa? Dia akan membaca betul-betul ma'aba nyambung sama mushaf Arab ma'aba. Memang ada hamzahnya, ada tanda hamzahnya. Disambungkan dulu, ya ingin mendekatkan itu maka datangkan uh, diajari mereka sebelum mereka belajar dengan musab itu kita uh, ajari mereka uh, metode belajar Al-Qur'an yang lebih mendekatkan. Adzan sudah masuk? Atau belum? Berapa menit lagi? Berapa? 13 menit. Ya. 12 lewat? Oh, lewat 13, ya. Ya. Kita tidak tahu. Iya. Apa solusinya jika kita tidak tahu arti bahasa Arab dalam wakaf dan ibtida? Solusinya adalah belajar bahasa Arab, ya. Ya. Belajar bahasa Arab. Saya cinta musab Al-Quran cetakan Timur Tengah dan saya tidak suka musab cetakan Indonesia. Apa yang harus saya perbuat dengan Quran Indonesia ini yang ada di rumah saya karena tidak saya pakai lagi? Sebenarnya tidak pantas mengatakan, mengatakan saya tidak suka musab cetakan Indonesia. Karena itu Al-Quran. Tidak pantas kita mengatakan saya tidak suka. Yang lebih pantas kita mengatakan saya tidak suka dengan umpamanya. Saya tidak suka dengan umpamanya bagian-bagiannya yang itu dilakukan karena istihad umpamanya. Umpamanya saya tidak suka akan tanda sebagian dari tanda-tanda wakafnya atau sebagian dari tanda-tanda baca yaitu ilmu bobotnya. Bobotnya saya tidak suka. Itu, tapi Al-Qur'annya tetap kita sukai, Al-Qur'an tetap kita sukai. Lantas bagaimana Quran yang ada di rumah itu apa yang saya lakukan? Kalau Al-Qur'an itu ditakutkan nanti dia apa namanya? dia bisa akhirnya apa namanya ter apa? Bisa terabaikan akhirnya Quran tersebut dimakan oleh hewan-hewan dan sebagainya, ya akhirnya dia apa? Maka hendaknya Quran itu di apa namanya kita musnahkan agar jangan sampai kita menghinakan Al-Quran itu. Memusnahkan dengan membakar. Memusnahkan dengan membakar. Atau solusi yang lain adalah kita bisa menginfakkan ke beberapa daerah yang masyarakatnya tidak familiar dengan mushab Arab, mushab luar negeri. Sudah, infakkan pamannya ke daerah pedalaman yang gurunya dan orang-orang masyarakatnya nggak kenal kecuali mushab itu. Infakkan ke daerah itu lumayan kan ada manfaat. Ya kan ada man manfaat diinfakkan ke daerah itu atau kalau ditakutkan nanti bisa terjadi sesuatu yang tidak layak bagi mushaf sudah kita musnahkan demi mengagungkannya memusnahkan demi mengagungkannya itu dengan membakarnya bukan dengan ditanam bukan dengan dilempar di tempat sampah bukan tapi dengan memusnahkan daripada dia rusak ya dimakan rayap dan tidak ada yang mem membacanya itu kalau seandainya tidak didapati orang yang mau menggunakannya. Pada asalnya didahulukan dulu yang pertama yaitu mencari orang yang kira-kira memang tidak bisa menggunakan mushaf Arab, akhirnya hanya bisa menggunakan itu. Iya. Iya. Barakallahu fikum, fikum barakallahu alaikumussalam. Sejauh mana Ustadz menganalisa seorang Ustadz Tahsin ibu-ibu di mana sang Ustadz mengkategorikan akan pentingnya memperhatikan gerak bibir seorang dalam pembelajaran. Walau berhadapan dengan seorang wanita agar kiranya memudahkan ia dalam memandu ibu-ibu dalam cara membaca Al-Quran. Barakallahu fikum. Oh, ini nggak terlalu masalah, eh, nggak uh, nggak mesti seorang guru yang laki-laki ingin mengetahui ini gerakan mulut ibu ini tepat atau tidak harus melihat enggak. Walaupun ibu itu dibalik tabir, walaupun ibu itu bercadar, tapi dia salah ucapan, mulutnya salah, itu bisa diketahui, ya. Oh, ini ibu nggak monyong, monyongkan lagi, monyong, wah, oh, benar. Walaupun nggak kelihatan, itu ketahuan bagi orang yang sudah terbiasa. Atau orang ini membaca huruf yang semestinya tidak monyong, dia membaca monyong. Ibu jangan monyong. Loh, kok Ustaz tahu? Ya, tahulah saya, Bu. Tahu aja lah. Loh, kok Ustaz tahu? Hebat Ustaz. Hah? Hebat Ustaz, tahu Ustaz saya enggak oh, saya monyong. Iyalah, Bu. Ketahuan Ibu sedang dalam keadaan monyong ya. Jangan dikira nanti Ustaznya kayak dukun nanti. Hah? Ada pertanyaan yang lain? Ustaz, kitab apa yang bagus dipakai dipelajari untuk masalah wakaf dan itidak? Oh, yang seperti ini mungkin Uh, intinya belajar bahasa Arab. Intinya dulu belajar bahasa Arab. Adapun buku-buku yang dikarang ulama dalam masalah ini banyak sekali dan itu mungkin sangat luas pembahasannya bagi orang-orang yang mubtadiin bagi kita. Pertama belajar bahasa Arab. Kedua setelah itu mungkin mempelajari beberapa buku-buku kecil yang dikata, dikarang oleh para ulama di antaranya tadi sudah saya sampaikan di awal tadi buku Kawaid Hamah fil Waqfi wal Ibtida' Karyangan Syekh Usamah Yasin Al-Kailani ya rahimahullahu taala rahmatan Kitab apa yang bagus terkait dengan ayat-ayat mutasyabihat serupa bagi penghafal Al-Qur'an? Kitab yang bagus ada sebenarnya di rumah saya, eh di rumah saya, di tempat saya nginap. Saya ada bawa buku eh ah lupa saya nama bukunya. Yang penting buku itu tentang buku yang bisa memudahkan orang ingat tentang ayat mutasyabihat ketika ngapal Quran. Perlu diingat, ayat mutasyabihat itu ada dua. Ada namanya mutasyabihat dalam makna, yaitu mirip-mirip artinya. Ini tidak mengganggu di dalam hafalan. Yang mengganggu di dalam hafalan itu mutasyabihat fil alfaz. Mirip di dalam ucapan. Mirip di dalam ucapan. Atau tidak mirip di ucapan, tapi dia letaknya persis seperti ini letaknya. Sehingga dia mutasyabihat juga di dalam perkataan. Ya, ini bisa sedikit menggetarkan hafalan seseorang. Maka yang seperti ini perlu diingat di ini sini letaknya, ini diletaknya di sini. Ya, sebagai pengajar Al-Qur'an juga perlu mengikat murid-murid dengan ingatan. Nah, perlu mengikat itu adalah dengan pemahaman. Perlu mengikatnya dengan pemahaman. Contohnya, contohnya di dalam surat Ali Imran dikatakan apa? Qala rabbi anna yakunu li waladun. Ya, berkata apa namanya berkata Nabiullah uh, berkata Maryam qalat anna yakunu li walad dari mana saya bisa dapat anak dikatakan di dalam surat Ali Imran anna yakunu li gulam dari mana saya dapat anak laki laki-laki kenapa di sini gulam di sana walad dan kedua-duanya tentunya perkataan Maryam Tentunya gulam bagian dari walad dan kedua-duanya ini sebenarnya perkataan Maryam dan Allah bahasakan dengan bahasa yang berbeda. Kenapa? Karena di dalam surat Kahfi, eh, surat Maryam itu ceritanya adalah cerita kebahagiaan-kebahagiaan, nikmat-nikmat yang dikasih. Nikmat-nikmat yang dikasih. Walaupun ada diberitakan beberapa ujian-ujian dalam kehidupan, tapi akhirnya akan ada kebahagiaan yang diceritakan. Sehingga yang lebih cocok ketika menceritakan kebahagiaan disebutkan jenis kelamin anak itu yaitu laki-laki karena pada asalnya ayah dan ibu itu majbulah. Mereka telah difitrahkan biasanya lebih cenderung berharap-harap kalau sedang istrinya hamil anak saya laki-laki. Itu keumuman, tidak bisa kita dustakan. Ya enggak? Maka digunakanlah kata gulam karena teks uh, karena konteksnya adalah konteks memberitakan apa? kata apa? kegembiraan. Di dalam surat Ali Imran lain ceritanya. Di situ disebutkan Nabi Muhammad, keutamaan Nabi Muhammad. Kemudian ada orang-orang kafir yang mengatakan Nabi Isa itu anak Allah. Kalau Nabi Isa itu anak Allah berarti berarti bukan Nabi Muhammad yang paling utama. Yang paling utama adalah Nabi Isa karena dia Allah, karena anaknya Allah. Allah karena dia anaknya Allah, dia berarti Tuhan. Tapi di sini sebutkan Maryam mengatakan dari mana aku punya anak? Artinya apa? Berarti Isa adalah anaknya Maryam. Dia dilahirkan sedangkan Allah lam yalid walam yulad. Jadi konteksnya berbeda. Seperti di dalam surat Al-Baqarah, Nabi Ibrahim mengatakan, "Rabbij'al hadza baladan amina." Jadikan negeri ini negeri yang aman. Bala dan aminah bukan alif lam. Tapi ketemu dengan surat Ibrahim, Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbi ja'al hadzal balada amina. Pakai alif lam. Kenapa di sini alif lam ma'rifah? Di sini nakiroh dan aminan. Dulu ketika Nabi Ibrahim nganter apa namanya Hajar dengan putranya Ismail itu negeri nggak ada manusianya. Baladan aminan. Setelah lama-lama datang lagi ke tempat itu untuk mengunjungi anak dan istrinya, anak yang sudah besar bahkan sudah menikah. Negeri itu sudah banyak orang Jurhum tinggal di sana. Bangsa Jurhum dari Yaman yang tinggal di sana banyak beranak pinak sudah. Sudah diketahui tempat itu, banyak orang yang mendatangi. Akhirnya disebut al-balad, pakai alif lam ma'rifah untuk menunjukkan tempat yang diketahui. Apakah boleh seseorang melantunkan Al-Qur'an dengan langgam daerah-daerah tertentu? Jawabannya itu sudah kita bahas tadi pagi, yaitu kebanyakan langgam selain langgam Arab itu tidak serasi, tidak nyambung dengan huruf-huruf Arab sehingga nanti bisa mempengaruhi kepada kefasihan penyebutan hurufnya. Adapun hadis ya Iqra'ul Quran biluhunil Arab memang dhaif tapi artinya betul karena yang lagu yang tepat untuk membahasakan huruf-huruf Arab itu adalah lagu Arab yaitu lagu lantunan-lantunan orang-orang Arab walaupun mungkin asal muasalnya bukan dari orang Arab tapi mereka sudah terbiasa dengannya iya barakallahu fikum iya ada beberapa pertanyaan lagi karena sudah habis waktunya mungkin Iya. Uh, tadi banyak yang bertanya tentang sekolah tadi. Uh, sekolah tadi, sekolah yang bagus. Saya hanya menceritakan dari sisi-sisi kebaikan dari sekolah tadi. Ya, sisi kebaikan sekolah tadi sudah saya sampaikan. Ya, adapun namanya mungkin saya tidak ingin menyebut di tempat ini karena uh, mungkin ada perlu beberapa hal yang perlu dipertimbangkan lagi. Tapi saya hanya menyebutkan beberapa kelebihan dalam sekolah itu yang semestinya kita sebagai sekolah-sekolah, pelopor sekolah-sekolah di atas manhaj salaf ini eh, hendaknya tidak boleh kalah di dalam masalah ini. Hendaknya kita tidak boleh kalah di dalam masalah ini. Kemudian ada pertanyaan uh, bagaimana dengan wakaf pada kalimat-kalimat berikut illa hatta thumma dan sebelum sebelum kalimat itu ya uh, kalau wakaf dengan kata illa karena habis nafas gak masalah. Tapi harus dia ulang lagi dengan illa dan sebelumnya. Kemudian hatta begitu pula. Kalau memang habis, ya sudah. Kita bagaimana lagi wakaf itirori. Kemudian kita teruskan, kita mulai dari hatta. Atau kata summa, berarti stopnya dengan kata sum gitu. Kalau ini wakaf itirori. Kalau itu wakaf ikhtiari ini tidak pantas. Ada sebagian orang yang menganggap itu bagus. Contohnya, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salamun eh, min kulli amr salamun hatta gitu kan? Hatta gitu kan? Nah, ini tidak pantas. Ayat-ayatnya sudah ada. Stop di sini kemudian ayat berikutnya salamun hiya hatta matla'il fajar dan juga saya ingatkan di, sebag, di antara kekurangan mushaf-mushaf yang dicetak di daerah kita adalah yaitu seseorang banyak yang wakaf pada pada tempat-tempat yang disebut dengan dipaksa-paksakan untuk dijadikan wakaf yang disebut dengan wakaf ta'assufi. Wakaf ta'assufi itu artinya adalah wakaf sembrono, yaitu ingin memaksa-maksakan untuk mendatangkan arti baru. Padahal seorang ahli tafsir pun dari generasi salaf tidak pernah mendatangkan tafsir itu. Seperti contohnya. Contohnya sayasla naran dzat lahabi wa imra'atuhu maka akan Abu Jahal akan men, men, men, meninggali neraka ner, api neraka yang berkobar-kobar dan istrinya juga. Padahal wamro'atuhu itu cerita baru. Wamro'atuhu hammalatal hatab. Ini ingin mendatangkan arti baru. Seperti contohnya tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam. Di situ baru wakaf. Ini mendatangkan arti-arti yang sama sekali tidak ada dari tafsir salam. Salam itu lain lagi, itu perkataan perkataan Allah atau perkataan malaikat keselamatan, keberkahan bagi orang yang beribadah pada malam tersebut sampai terbitnya fajar. Ustadz kalau lagi haid boleh membaca Al-Quran? Karena yang saya dengar ada dua pendapat, ada ulama bilang tidak boleh, ada ulama yang lain bilang boleh asal tidak terpegang tulisan Arabnya, ya. Iya. Uh, untuk mem, uh, orang yang sedang haid membaca Al-Qur'an yang rajih dari perkataan ulama, boleh dia. Ya, apalagi dia punya hafalan bisa hilang lagi, jelas. Ya, ini lebih menguatkan lagi akan bolehnya bagi orang yang haid membaca Al-Quran. Kalau dia sedang haid, dia baca Al-Quran, dia tetap murojaah. Nah, adapun memegang mushaf hendaknya dia hindari kecuali karena memang sangat dibutuhkan, dia hendaknya keluar dari khilaf, akhirnya dia memegang mushaf dengan apa namanya? dengan dengan alas. Dia ambil Al-Qur'an, dia pegang Al-Qur'an dengan alas. Kalau ingin tidak rebet, Pakai get-get seperti kemarin kita sudah bahas, eh bukan tadi kemarin tadi pagi kita bahas yaitu dia menggunakan eh, get get-get atau komputer sehingga dia tidak memegang mushaf ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala mendatangkan beberapa sesuatu yang sebelumnya tidak ada itu ada hikmahnya ternyata. ternyata. Bolehkah cara Al-Qur'an sambil berbaring karena sus sudah capek duduk membaca saya baca Al-Qur'an sambil berbaring? Boleh, ya sebagaimana Nabi ber, juga baca Al-Qur'an dalam keadaan di atas tunggangan ya Allah mengatakan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim itu dalilnya barakallahu fikum semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita kebenaran datang dari Allah kekhilafan dan uh, segala eh, lupa dan kesalahan datang dari pribadi saya sendiri semoga ini bermanfaat bagi kita semua dan bisa mendatangkan pencerahan sedikit bagi kita di dalam membaca Al-Quran, waqaf dan ibtidak. Barakallahu fikum wa hamdik. Ashadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.